رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الرسول الأمين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang manasik umrah dan yang terkait dengannya. Setelah dalam kajian semalam kita mengetahui tentang hukum umrah dan beberapa permasalahan terkait dengannya maka untuk yang berikutnya adalah tentang fadilah umrah untuk fadilah umrah ini karena tidak terlalu meluas pembahasannya kepada ikhwan yang memiliki buku kecil yang sederhana ini bisa dibaca sendiri tentang fadilahnya Maka untuk selanjutnya kita akan membahas bab yang kedua Yaitu bab mengenal rukun dan kewajiban umrah Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya Umrah memiliki rukun-rukun Salat juga demikian Ada rukunnya Nah Barakallahu fikum. Ada pula amalan-amalan yang statusnya wajib terkait dengan ibadah umroh. Ada yang mustahab. Sebagaimana dalam sholat juga demikian. Ada yang bersifat wajib dari beberapa amalannya selain rukun. Ada syarat-syarat, ada rukun, ada wajibat, perkara-perkara yang statusnya wajib hukumnya. Dan ada juga al-mustahabbat yang mustahab untuk dilakukan. Nah, tujuan pembagian seperti ini kita untuk mengetahui. Tujuannya adalah agar kita mengetahui hukum masing-masing amal dan pengaruhnya terhadap amalan inti apa pengaruhnya? Nah, ketika meninggalkan wajibat di dalam sholat, ya, selain rukun, ya, perkara yang wajib, maka diharuskan dia untuk sujud sahwi. Nah, begitu juga terkait dengan masalah haji atau umroh. Jika seorang meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja tanpa udur, maka dia akan terkenai fidyah atau kafarah. Beda dengan amalan-amalan yang mustahab. Tidak terkenai sujud sahwi kalau dalam sholat dan tidak terkenai kewajiban fidyah atau kafarah dalam haji dan umrah. Ini di antara fungsi kita mengetahui pembagian-pembagian dan kategori-kategori amalan yang terkait dengan ibadah tersebut. Nah, Disebutkan di sini bab yang kedua mengenal rukun dan kewajiban umroh. Sebenarnya memang buku kecil ini ditulis sangat sederhana, dirampingkan sedemikian mungkin. Untuk bisa menjadi semacam buku saku yang memudahkan dia mempelajari. Sebenarnya pada setiap masalah ini ada pembahasan-pembahasan yang cukup luas. Yang mungkin nanti sebagiannya akan dibuka melalui season tanya jawab. Nah, barakallahu fikum. Pada masing-masingnya ada fatwa ulama tentang ini bagaimana, tentang itu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Semoga ke depan bisa ditulis uh, buku khusus yang membahas masing-masing masalah ini secara detail. Sebagai buku pegangan bukan buku satu. Nah, sebagai buku pegangan di rumah untuk dia mengkaji. Nah, Rukun-rukun umroh Sebagian ulama menyebutkan ada empat Sebagiannya menyatakan tiga Jadi pada tiganya sepakat ulama bahwa itu adalah rukun Yang satu terjadi perbedaan pandang Apakah itu termasuk rukun ataukah tidak Nah, amalan yang statusnya rukun amalan yang statusnya rukun apabila ditinggalkan ya, dengan sengaja menjadikan ibadah umroh atau hajinya tersebut tidak sah. Nah, bukan hanya berkurang nilainya, tetapi sekaligus apa? Batal, tidak sah. Nah, rukun-rukun tersebut antara lain yang pertama adalah al-ihram. Apa yang dimaksud dengan al-ihram? Yang dimaksud dengan al-ihram adalah meletakkan dan memulai niat untuk ibadah umrah atau haji. Dengan melafadzkan ya, labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma umratan. Boleh disingkat labbaik umratan. Nah, dengan ucapan ini seorang sudah statusnya menjadi apa? muhrim. Sudah menjadi muhrim, mulai berlaku hukum-hukum Nah. Ini rukun yang pertama. Dan apabila ini tidak dilakukan, dia memasuki miqat tanpa ada niat, maka menjadi tidak sah umrohnya karena ihram itu hukumnya apa? Rukun. Statusnya adalah rukun. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yaitu al-ihram. Bukan yang dimaksud dengan al-ihram di sini memakai kain ihram. Karena memakai kain ihram sejak di mikot hukumnya wajib. Memakai kain ihram dimulai dari mikot itu hukumnya wajib, bukan rukun. Nah, wajib. Nah. Barakallahu fikum. Nanti akan dibahas pada bagian amalan dan perkara-perkara wajib terkait umroh. Yang kedua, rukun yang kedua adalah tawaf. Rukun yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. As-sa'i antara sofa dan Marwah. Yang keempat ini yang terjadi perbedaan pendapat at-tahallul. Apakah tahallul itu rukun ataukah dia termasuk amalan wajib? Ada yang mengatakan dari kalangan ulama itu wajib, sebatas wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja dia dosa tapi tidak batal umrohnya. Tapi kalau dinilai sebagai rukun, dia tidak melakukan tahallul, kemudian melepas baju ihramnya sampai dia pulang, maka terancam keabsahan ibadahnya dia. Nah, barakallahu fikum. Ini apabila dinilai sebagai rukun. Itulah global rukun-rukun umroh. Sebelum memasuki beberapa atau amalan-amalan wajib, ada yang perlu ditanyakan? Nah, fadl. Bagus. Hmm. Ya. Hmm. Nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang tawaf. Nanti secara rinci akan kita lewati pembahasan tawaf, pembahasan sa'i, ya. Insya Allah nanti ini jangan lupa ditanyakan kembali di saat pembahasan tentang tawaf. Nah, sekarang kita sekedar membahas apa itu jenis-jenis rukun, apa yang termasuk rukun. Nah, bisa difahami? Nah, sobat Nah. Maksudnya melakukan niat ini sebelum kita memakai pakaian ihram di mikot itu Setelah memakai kain ihram. Nanti akan ada tata caranya. Bagaimana dan kapan e, niat itu diucapkan. Ya, nanti akan ada pembahasan insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. B. Kewajiban-kewajiban di saat ibadah umroh Nah, jazakallahu Nah, kewajiban-kewajiban di saat ibadah umroh. Yang dimaksud dengan kewajiban saat melakukan ibadah umroh adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib untuk dilakukan saat berumroh. Dan apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka apa yang akan muncul? Kalau dia lakukan, ah, dia tinggalkan perkara yang wajib tersebut dengan sengaja. Pertama disebutkan maka ia berdosa. Harus taubat. Karena dia sengaja meninggalkan yang wajib. Tahu bahwa itu adalah wajib. Dia tinggalkan. Maka yang pertama konsekuensinya adalah dia berdosa. Dan ibadah umrohnya tetap sah ibadah umrohnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena dia bukan termasuk apa? Rukun haji atau rukun umroh. Namun diwajibkan atasnya membayar kafaroh. Jadi kalau meninggalkan sesuatu yang wajib dengan sengaja, maka dia berdosa dan harus bertobat, beristighfar, sekaligus dia terkenai kafarah. Sebelum membahas tentang kafarah, barakallahu fikum perlu diketahui bahwa kondisi orang yang meninggalkan suatu amalan wajib terkait umrah atau haji atau melakukan perkara yang dilarang ya nanti akan disebutkan insya Allah, perkara yang dilarang untuk dilakukan di saat umrah atau di saat haji di saat dia muhrim ada beberapa kondisi. Yang pertama, orang yang meninggalkan amalan wajib umroh terkait umroh dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah wajib dan sengaja tanpa uzur. Ini yang pertama. Maka yang seperti ini dua hukum berlaku baginya. Pertama berdosa wajib untuk ber taubat, yang kedua terkena kafarah. Kondisi kedua, orang yang melakukan atau meninggalkan perkara wajib di saat muhrim, di saat ihram, dalam keadaan dia tahu hukum bahwa itu adalah wajib, bukan jahil, tapi dia lupa. Dia lupa bahwa itu adalah wajib untuk dilakukan. Ya Allah, kelewatan dia. Gimana? Apa yang terkena yang berlaku baginya? Pertama dia tidak berdosa. Karena dia melakukannya disebabkan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau bebankan dosa kepada kami dalam perkara yang kami lakukan karena lupa. Nah, tapi apakah terkenai kafarah? Jawabannya tetap terkenai kafarah. Apa bedanya dengan yang pertama? Ah, maaf, saya ulangi. Ah, jenis yang kedua ini dia tidak terkenai beban dosa, Anda tegaskan, dan tidak terkenai kafarah. Ya? Tidak terkenai apa? Kafarah. tidak berdosa dan tidak terkenai kafarah. Jenis yang ketiga, orang yang meninggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan perkara yang dilarang di saat ihram dikarenakan dia dalam keadaan tahu itu adalah wajib dilakukan atau perbuatan yang haram dilakukan di saat ihram tapi dia ada uzur bukan lupa ya bukan tidak sengaja tetapi ada uzur. Dia nggak bisa melakukan itu. Misalkan orang nggak bisa memakai kain ihram. Karena satu dan lain hal dia nggak bisa memakai kain ihram mungkin karena faktor sakit, penyakit ya. Barakallahu fikum dia nggak bisa pakai kain ihram. Ya. Barakallahu fikum. Misalkan dia nggak ada tangan, bagaimana dia mau mengikatkan kain ihram? misal ya atau udur-udur yang lain ya terpaksa dia tidak pakai kain ihram maka yang seperti ini apa hukumnya dia berdosakah atau tidak jawabannya tidak berdosa karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani seorang hamba sebuah ibadah sebuah tugas kewajiban yang dia dalam eh, dalam keadaan dia tidak mampu melakukannya sesuatu yang di luar kemampuan hamba. Tapi apakah terkenai kafaroh? Jawabannya terkenai kafaroh. Untuk menebus apa yang dia tinggalkan dari perkara wajib tadi. Nah, nanti apa jenis-jenis kafarohnya kita akan bahas insya Allah. Atau jatuh dalam perkara yang terpaksa dia melakukan perkara yang dilarang. Seperti misalkan dilarang di saat ihram seorang mencukur rambutnya sebelum tahallul. Namun subhanallah karena satu dan lain hal, satu dan lain sebab ya, dia terpaksa harus mencukur rambutnya karena sebuah penyakit. Nah, yang mengganggu dia. Kalau enggak berbahaya. Barakallahu fikum. Apa pernah terjadi? Pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang sahabi bernama Ka'ab bin Ujrah. Seorang sahabi yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadisnya, dia adalah seorang sahabat yang kebetulan diuji oleh Allah dengan penyakit banyaknya al-kummal di rambutnya. Kummal itu semisal kutu. Ya, ya atau bahkan itu kutu. Nah, sampai kumal itu berjatuhan di wajahnya mengganggu dia, betul-betul mengganggu. Sakit dia dengan itu. Ya bisa infeksi, bisa ini kalau dia garuk dan seterusnya. Harus segera dibersihkan. Maka sahabat ini melapor kepada Nabi, ya Rasulullah ini kondisiku seperti ini sampai sakit ya Rasul. Maka Rasulullah mempersilahkan orang ini untuk mencukur atau menggundul rambut kepalanya. Dan dihimbau oleh Nabi untuk membayar kafarah ya, sebagai tebusan dia meninggalkan sebuah amalan wajib atau meninggalkan perkara yang dilarang untuk dilakukan. Ini tiga kondisi fa'il atau subjek orang yang meninggalkan perkara wajib di saat umroh atau melakukan perkara yang diharamkan untuk dilakukan di saat ihram. Barakallahu fikum. Tiga kondisi. Ada yang perlu ditanyakan? Nah. Apa kafarahnya? Nah, bagi seorang yang meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja atau karena uzur, ya, ada tiga jenis, yaitu imma dia menyembelih seekor kambing ya, yang disembelih di Mekah dibagikan dagingnya untuk orang-orang miskin di Mekah. Saya ulangi, menyembelih seekor kambing di kota Mekah untuk dibagikan dagingnya untuk orang-orang miskin penduduk Mekah. Oh nanti aja di Madinah nggak boleh. Oh nanti aja kalau pulang kita ke tanah air nggak bisa karena peraturannya adalah di Mekah untuk fukorok yang ada di Mekah. Ini yang pertama. Atau berpuasa tiga hari. Baik di Mekah atau di luar Mekah. Puasanya boleh di Mekah atau di luar Mekah, di Madinah atau setibanya dia di tanah air. Jenis kafaroh yang ketiga adalah memberi makan enam orang miskin. Memberi makan enam orang miskin. Nah, barakallahu fikum. baik di Mekah ataupun di luar Mekah. Nah. Eh, nah, saya ulangi, memberi makan orang miskin dari enam orang miskin penduduk Mekah. Saya ulangi, memberi makan enam orang miskin dari penduduk Mekah. Yang boleh di luar Mekah adalah puasa saja. Apa jenis-jenis kewajiban yang diwajibkan saat ihram? Yang pertama adalah mulai memakai kain ihram dari miqat yang telah ditentukan. Nah, kalau kita dari Indonesia terbang langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung mau menunaikan umroh, ya, dari Jeddah ke Mekah langsung umroh, maka mikot kita yalamlam namanya. Kita akan melewati mikot yalamlam ini dalam keadaan kita masih di pesawat. Nah, mikot yalamlam ini juga adalah mikotnya penduduk Yaman yang masuk ke Mekah dari arah selatan. Nah, tapi kalau kita mau ke Madinah dulu. Ya, kemudian setelah itu menuju Mekah melakukan umroh berangkat dari Madinah, maka mikotnya adalah Dhul Hulaifah atau sering disebut dengan Bir Ali atau Abiar Ali sama itu. Tiga istilah yang e, ditujukan untuk satu tempat. Nah, Dhul Hulaifah. Ini di saat berada di mikot wajib untuk memakai kain ihram jangan melewati mikot. Ketika memakai kain ihram melewati mikot berarti dia telah meninggalkan satu kewajiban. Ya. Kalau karena sengaja maka dia berdosa. Tapi kalau karena uzur bukan karena lupa maka dia tidak berdosa tetapi dia terkena apa? kafarah. Namun kalau karena lupa, ya Allah sudah lewat mikot belum? Pakai ihram. Ayo cepat pakai. Nah. Nggak sengaja dia lupa karena satu dan lain hal, kesibukan, mungkin dia bersama keluarga, sedang sibuk, keluarganya sakit, ayahnya sakit, dia sibuk mengurus ayahnya sampai kelewatan mikot. Lupa dia. Karena lupa. Barakallahu fikum. Maka yang seperti itu tidak berdosa dan tidak terkenai kafal. Nah, barakallahu fikum. Masalah ini sering digampang-gampangkan oleh banyak jamaah umroh atau haji. terusus jamaah umroh dan haji Indonesia. Ya, pakai pesawat terbang dari Jakarta menuju Jeddah langsung ke Mekah untuk umroh Nah, baru memakai kain ihramnya, sebagian mereka ada yang memakai di bandara Jeddah. Bandara Malik Abdul Aziz, King Abdul Aziz Airport, ya. Baru dipakai di sana. Sudah melewati Mikot, sudah lewat tadi. Dan biasanya di pesawat diumumkan bahwa 30 menit lagi kita akan melewati Mikot. Diumumkan. Nah, sudah dibantu sebenarnya. Barakallahu fikum. Banyak dari jamaah umroh Indonesia bergampang-gampangan masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Memakai kain ihram. Lalu bagaimana kalau kita umrohnya misalnya dari Jakarta langsung ke Jeddah dan Mekah? Di mana kita mau pakai kain ihram? Pakai kain ihram tentu sejak di pesawat tapi pakai kain ihram di pesawat sulit. Iya kan? Sulit. Nah, maka boleh dipakai saja di Jakarta, ya. Dipakai kain ihramnya, kemudian kita pakai baju ini, gamis atau jubah, ya. Enam atau kain ihram atasannya pakai baju busana muslim itu boleh ya. Ketika pesawat sudah sampai pada posisi mikot baru kita lepas. Ya. Yang tidak terkait dengan ihram, kemudian kita pakai kain ihram yang di atas, yang di badan kita. Ya, kain ihram itu ada dua helai ya, untuk bawah, seperti disarungkan. Yang satu di badan kita. Nah, barakallahu fikum, baru dibuka dan dilepas. Jadi boleh dipakai sejak di Jakarta. Namun niatnya kapan? Ketika di miqat. Nah, barakallahu Maka seluruh yang diwajibkan untuk dilepas atau dilarang untuk dikenakan seperti kopiah, ya, celana, ya, itu wajib untuk segera dilepas ketika melewati apa? Mikol. Barakallahu fikum. Nah. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Naam, fadhal. Iya. Hmm, jahil tentang kafaroh tentang amalan tersebut jahil tentang hukumnya atau jahil tentang kafarohnya, tentang hukumnya. bahwa itu adalah wajib dia tinggalkan begitu. Apa terkena kafaroh? Naam. E, barakallahu fikum. Jawabannya kalau karena jahil tidak terkenai kafaroh. Sama ketika dilakukan karena lupa. Kalau karena jahil maka tidak terkenai kafaroh. Barakallahu fikum. Ada lainnya? Iya. Yeah. Nah, boleh. Boleh dibantu. Barakallahu fiqh. Bagi yang sangat khawatir. Ya. Boleh. Ada lainnya? Itu bagi kaum pria. Bagi kaum wanita, barakallahu fikum, eh, ihramnya adalah dengan cara me melepas cadar bagi wanita yang bercadar, melepas cadar dan kedua e, sarung tangannya. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan La tantaqi bil mar'atu al-muhrima Wala talbas al seorang wanita yang muhrimah tidak boleh memakai niqab ya, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, niqab adalah e, kalau dalam bahasa kita cadar. Yaitu yang ada lubang matanya. Kain yang sengaja dijahit untuk penutup wajah dengan ada lubang mata itu diberi nama niqab. Kalau yang ditutup semua itu ya, itu namanya burqu'. Dua-duanya dilarang. Wanita yang muhrimah yang sedang ihram dilarang memakai niqab dan juga al-burqu'. Nah, bedanya itu tadi. Kalau niqab yang apa? Ada ini lubangnya. Kalau yang tidak ada lubangnya yang ditutupkan begini, ya, dari belakang ditutupkan, itu namanya apa? Burku. Dalam bahasa kita dua-duanya diberi nama cadar. Nah, barakallahu fikum. Dan ini salah satu dalil bahwa wanita itu harus menutup wajahnya. Kapan wajib dibuka? Ketika ihram. Ini salah satu dalil bahwa hukum asal bagi wanita itu adalah wajahnya adalah aurat ya, tidak boleh dibuka. Sampai Rasulullah menyebutkan hadis tentang ihram ini tadi, wanita tidak boleh memakai niqab karena memang kebiasaannya kesehariannya wanita memakai niqab. Memakai burukul. Nah, barakallahu fikum, kecuali dalam kondisi ihram. Begitu juga al-qaffazain, apa? Sarung tangan di saat melewati kalau dia masih di pesawat, di saat pesawat telah sampai pada posisi miqat, maka wajib wanita kalau tadi pria memakai kain ihram melepas kolan suahnya, iya. Barakallahu fikum kaos kakinya, ya. Kalau wanita melepas dua. Niqab atau burku dan apa tadi? sarung tangannya. Barakallahu fikum. Nanti akan ada pembahasan secara khusus tentang e, bagaimana e, cara melepas niqab itu tadi nanti kita akan bahas secara khusus. Tapi setidaknya di sini kita tahu bahwa di antara amalan wajib bagi seorang muhrim adalah memakai baju ihram atau berihram sejak apa? di miqat. Memakai kain ihram bagi pria atau melepaskan niqab dan eh, sarung tangan bagi wanita adalah wajib sejak di miqat. Nah, barakallahu fikum. Amalan wajib yang kedua yaitu at-tahallul atas pendapat yang mengatakan bahwa tahallul bukan rukun bahwasanya tahlul itu adalah wajib. Nah, tahallul itu dilakukan pada eh, tahapan akhir umroh atau haji. Nah, tahapan akhir umroh atau haji. Bagaimana tahlul bisa dilakukan dengan memendekkan rambut, ya, mencukur, ya, dengan kata lain mencukur rambut ya. Ini yang pertama bagi pria ya. Atau menggundul ya, Menggundul rambut Kepala Bisa mencukur dalam nah memendekkan ya. Yang kedua adalah apa? Menggundul Bersih rambut kepala Ini tahallul dari dua bentuk amalan tahalul ini, mana yang lebih mulia dan lebih afdal? Jawabannya adalah yang kedua, yaitu menggundul bersih rambut kepala. Di samping ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dilakukan oleh mayoritas sahabat. Lebih dari itu, barakallahu fikum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahabat Abdullah ibni Umar bin Khattab yang muttafaqun alaih beliau mengatakan dalam doanya Allahumma arham al-muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah qala Allahumma arham al-muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah qala wal muqassirin dalam riwayat lain diulangi tiga kali Rasulullah berdoa, "Ya Allah, rahmati orang-orang yang melakukan tahallul dengan menggundul bersih rambut kepalanya." Sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, doakan juga orang yang sekedar memendekkan rambutnya, tidak mencukur bersih, menggundul bersih." Diulangi oleh Nabi yang kedua, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul bersih rambut kepalanya saat tahallul." Sahabat kembali memohon, "Ya Rasulullah, doakan juga." Yang ini dalam riwayat lain diulangi sampai tiga, tiga kali. Baru untuk yang berikutnya Rasulullah menyatakan wal mukasirin juga ya Allah rahmati orang yang melaku, eh, memotong pendek rambutnya saat tahallul. Nah, maka dari itu kita memilih yang mana? Yang menggundul. Nah, karena mendapatkan doa dari Rasulullah sebanyak tiga kali. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat ke-27. Surat Al-Fatah ayat ke-37 Allah menyatakan laqad sadaqallahu ar-ru'ya atau laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al masjid al harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun Allah akan mewujudkan ru'yah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar nyata akan terrealisasi bahwa kalian wahai kaum mukminin pasti akan memasuki al-Masjidil Haram insyaallah dengan penuh rasa aman, tidak ada rasa takut sedikit pun. Dalam keadaan kalian, maksudnya masuk ke Masjidil Haram untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Karena pada waktu itu di saat Makkah dan Masjidil Haram dibawa kekuasaan Quraisy, kaum mukminin terhalangi untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Sampai terjadilah eh, perjanjian damai genjatan senjata Al-Hudaybiyah. Ya, antara lain itu fungsinya. Nah, untuk masuk ke Mekah melakukan ibadah umroh. Nah, barakallahu fikum. Maka terwujudlah setelah itu, setelah sekian tahun ini terhalang Rasulullah dan para sahabatnya untuk bisa masuk ke Mekah melakukan ibadah umroh atau haji. Maka setelah itu Allah wujudkan janjinya bahwa pasti kalian akan berhasil masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melakukan manasik haji atau umrah dan kalian akan melakukan muhalliqina. Baik kalian dalam keadaan dalam tahallulnya melakukan penggundulan rambut kepala ataupun mukosirin memotong pendek yang disebut pertama yang mana dari dua amalan ini tadi? Muhallikin, menggundul, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isyarat bahwasanya al-halq atau menggundul rambut kepala lebih utama dibanding memendekkan. Dan ketika memendekkan tentunya yang dimaksud seluruh rambut kepala. Bukan hanya depannya saja yang dipendekkan. Atau diambil sebagian dari belakang. Enggak. Seluruh rambut kepala. Ya, bisa dipahamin? Ini terkait dengan tahallul. Untuk kaum wanita juga melakukan tahallul. Dengan cara memotong ujung rambutnya, ya, dikumpulkan rambutnya itu, ya. Kemudian dipotong sepa, sepanjang satu ruas jari. Ini. Nah, satu ruas jari. Nah, sebelum tahallul, walaupun sudah tawaf, dan telah menunaikan sa'i tapi dia belum tahallul tidak boleh melepas kain ihram. Tidak boleh melepas kain ihram. Bukan kemudian setelah selesai sa'i kemudian dia sampai ke hotel sudah mau e, tidur ganti pakai sarung. Pakai kaos dalam misalkan terus dia istirahat. Enggak, enggak boleh kalau dia belum tahallul. Kalau dia lakukan itu berarti dia telah melakukan sebuah pelanggaran Nah, biar nanti ujung-ujungnya akan terkena ya apa lagi? Kafarah. Nah. bar fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Nah, tafadhal Ali. Nah. Nah, pertanyaannya apakah kaum wanita diwajibkan melepaskan kaos kaki sebagaimana wajib melepaskan kaos tangan? Jawabannya tidak. Kaos kaki tetap dipakai. Dua saja wajah lepas dari niqab dan tangan telapak tangan terlepas dari kaos tangan. Nah, sarung tangan. Nah. Nah. Bentar dulu. Al-akh Ali, nah, baru antum. Tafadhal. Nah. Nah. Apakah bagi kaum wanita ada pakaian ihram khusus sebagaimana kaum laki-laki ada kain ihram tersendiri? Nah, misalkan berwarna putih, bentuknya seperti ini atau seperti itu, jawabannya tidak ada pakaian ihram khusus untuk wanita. Lalu bagaimana? Ya yang dia pakai biasanya ketika dia keluar rumah. Apa yang dia biasa pakai di saat dia keluar rumah ya jubah itu. Nah, barakallahu fikum. Bebas warnanya, yang penting tidak mengandung unsur keindahan atau unsur perhiasan. Ini penting untuk diingatkan. Nah, ibu-ibu atau umahat yang melakukan ibadah umroh karena ini juga berlaku hukum ini walaupun di luar ihram. Walaupun dia dalam keadaan biasa di rumahnya, di kampungnya, di tanah airnya, tidak boleh seorang wanita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seorang wanita keluar dari rumahnya memakai pakaian walaupun menutup seluruh auratnya tetapi pakaian itu mengandung unsur perhiasan. Misalkan di sini banyak pernik-perniknya, ya. Hah? Atau di bagian bawahnya juga ada bunga-bunganya. Ya. Dan yang semisal itu tidak dibenarkan bagi para suami juga ketika istri mau beli jubah ah, diingatkan. Ah, antum suami boleh dan bahkan wajib untuk mengontrol ya, dilihat mana jubah mudik ini oh ya ini memenuhi syarat yang ini ah ini nggak boleh Loh ini cuma sekedar tidak boleh. Ya. ini nanti aku tutup kok. Iya kalau kamu ingat tutupnya. Kalau kamu lupa lagi ngobrol. Hah? Nah, tidak boleh. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya dimodifikasi, dibuang unsur perhiasannya. Ini penting untuk diingatkan umat. Begitu juga cadar. Ya. Sekarang bermunculan yang namanya cadar butterfly, iya. Nah, saya ditanya, apa saat hukumnya cadar butterfly? Loh, butterfly itulah maknanya kupu-kupu. Iya, saya Loh, kenapa? Ya memang bentuknya kayak kupu-kupu. Nah, coba saya ingin tahu seperti apa. Akhirnya ditunjukkan via WA seperti ini, saat Ada sekian bentuk dari samping begini dari ini. Memang itu lebih dominan unsur perhiasannya, unsur keindahannya. Loh kenapa dibuat seperti ini? Memang betul saat kainnya sangat tipis dan ah, kalau kena angin dia uh, apa? Ya seperti kupu-kupu. Nah. Berarti untuk keindahan. Ini tidak dibenarkan. Hati-hati para suami. Bukan hanya para istri, para suami sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum pria itu pembina, pembimbing, pemimpin terhadap kaum wanita dilihat mana sini aku ingin tahu cadarmu kayak apa kalau itu betul yang namanya itu tadi butterfly nah sini buat apa kalau bisa dipotong dipotong kalau enggak dihias di kamar taruh di kamar aja dihias buat hiasan di kamar gitu. Barakallahu fikum. Lu sayang anu bi ini Aku lebih sayang sama kamu daripada nanti kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Atau aku juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan tidak bisa menjawab? Nah, lebih baik untuk ini. Nah, Taruh di rumah. Ini penting bagi ummahat untuk selalu diingatkan mereka itu naqisatu aqlin wa din. Kata Rasulullah mereka itu orang yang lemah kemampuan daya berpikirnya untuk menimbang positif negatif. Ya, walaupun dokter, tetap nakisat akal. Nah, walaupun insinyur S2, S3, ya, tetap nakisatu aklin kata Rasul. Tetap sifat asli itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun mungkin ada beberapa wanita yang lebih pandai dari pria. Nah, wanakisatu din lemah tingkat keimanannya. Lemah, gampang menghadapi sesuatu itu dengan perasaan. Jadi kalau ada pria yang suka menghadapi sesuatu dengan perasaannya, ada sifat-sifat apa? Itu tadi suatu din itu tadi. Nggak kokoh dia. Lemas gitu ya. Lemah melihat sesuatu, menilai dan menyikapi sesuatu. Lebih ke depan perasaannya dibandingkan pertimbangan masalah mafsadah, pertimbangan dalil. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi penting untuk diingatkan terkait kaum wanita. Kesimpulannya dari pertanyaan tadi tidak ada baju ihram khusus untuk wanita. Oh itu kalau banyak kok jamaah umroh kita saat iya memang. Nah banyak eh, latar belakangnya itu. Nah kenapa diadakan baju ihram khusus? Nah apa? Proyek. Nah Allah mustahil. Taib khairun insyaallah. Kita lanjutkan bab yang ketiga. Ada yang perlu ditanyakan dari yang tadi? Hah, ya, tafadhol. Iya. Gitu. Hmm. Gitu. Iya. Apakah termasuk yang di begini atau di yang kayak? Iya sama baik yang model di crack di sini atau yang diikat di sini ya itu tetap diberi nama niqab. Nah, kalau sudah terlanjur gimana Pak? Terlanjur apa? Dan kita sudah melaksanakan. Mm -hmm. nah, terus sekarang kan sudah terlanjur baru tahu hukumnya kan setelah ini. Kan. Baru tahu hukumnya ya sudah kalau baru tahu lah insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sah umrohnya kalau eh, dan eh, nggak ada kafar. Barakallahu fiikum. Ya. Iya. Misalkan meninggalkan dua amal kewajiban sadar dengan sengaja ya Nah, bah tidak ada uzur. Kemudian ini meninggalkan amalan wajib. Besok lusa melakukan mengerjakan perkara yang dilarang. Iya. Maka terkena kafaro. Ya dua ya dua kafaronya. Nah. bel. Nah. Barakallahu fikum. Itu memang karena mulianya ibadah ini. Nah. Fadal Ali. Hmm. Pertanyaannya berat ini. Nah, apakah sah tahlilnya gitu kan? Ini yang ana belum berani menjawab. Kalau menyelisih sunnah jelas, menyelisih sunnah. Coba nanti anak terus Diingatkan ya Pakai kertas Diingatkan anak untuk Ini Sampai saat ini Anda belum berani menjawab. Nah. Tapi pertanyaan ini, pemandangan itu banyak terjadi. kau beri ya potong sedikit, selesai. Dan motongnya biasanya di marwah itu. Iya, yeah, potong tis ini tuh selesai bubar. Nah. Allah Kita lanjutkan. Bab ketiga. Bab ketiga di sini diberi judul ringkasan urutan manasik umroh. Nah, ini urutannya sekarang. Kalau tadi setelah pengetahuan tentang rukun, tentang hukumnya sebelumnya, kemudian tentang yang wajib-wajib, urutan manasik umroh ini sejak mulai tiba di Mikot sampai tahallul. Baik yang status hukumnya rukun ataukah wajib ataukah mustahab akan diurut. Nah, jadi tinjauannya tidak tinjauan hukumnya, tapi urutan manasiknya. Nah, ketika tiba di Mikot, ini yang pertama. Amalan apa yang dilakukan saat tiba di mikot? Yang pertama adalah memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan. Ini yang dilakukan pertama ketika sampai di mikot. Nah, barakallahu fikum waduh nanti repot saat di mikot gimana kalau pas e, nanti nggak dapat gunting kuku nanti malah ketinggalan bis ini khawatir jamaah macam-macam ada yang khawatirnya berlebihan ya ya sudah kalau atau ayah saya nanti saya akan repot mengurus ayah saya gimana kalau ayah saya yang sudah tua ini saya potong kukunya dan saya rapikan kumisnya di hotel sebelum kita berangkat ke mikot boleh jawabannya ya jawabannya boleh Nah, namun perlu memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Nah, baru kecuali dia yakin waduh repot nanti malah malah ayah saya nggak terurus nanti. Atau kalau saya mengurus ayah saya di mikot, saya sendiri nanti malah keteteran. Ya. Barakallahu fikum. Maka jawabannya jika memang benar-benar tidak memungkinkan, silahkan dilakukan itu sebelum tiba di mikot. Nah, kalau mikotnya kita melewati di saat kita ada di pesawat, boleh dilakukan ketika kita di Jakarta. Ya, di toilet Jakarta ya, di bandara ya, bisa dilakukan di sana. Nah, barakallahu fikum. Sebelum yang kedua, ada yang perlu ditanyakan? Terkait Nah. ya. Yeah. Bisa. Nah, pertanyaannya bisa didengar ya. Kalau kita nggak memungkinkan mikot kecuali di saat kita berada di pesawat, kita ingin melakukan mencukur dan yang lainnya termasuk mandi, imma di e, bandara Jakarta, ya, atau barakallahu di hotel. Ya, jawabannya boleh di bandara atau di hotel di Jakarta. Boleh dilakukan itu. Karena kondisinya apa tadi? Udur. Ya. Udur, keadaan nggak memungkinkan. Mandi di pesawat nggak mungkin. Nah, wudhu aja kadang-kadang bikin ribut. Ya, wudhu aja di pesawat kadang-kadang bikin problem. Ya, apalagi sampai mandi. Nah, <laughs> nah barakallahu fikum. Ada yang lainnya terkait poin pertama? Ya. Nanti akan ada pembahasan tentang itu insya Allah ya. Eh, terkait dengan ya. Kalau memang nggak mampu boleh dicukur bulu ketia jika dia nggak mampu mencabutnya sebagian orang tidak mampu maka silakan untuk dicukur. Nah. Lanjut, yang kedua, mandi ihram. Ini ketika tiba di mikot. Ya. Mandi ihram. Ya. Seperti cara mandi janabah. Maksudnya, ya seluruh tubuh. Dari kepala hingga kaki. Seperti mandi janabah dalam pengertian harus mengenai airnya kepada seluruh tubuh kita. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Hukum ini berlaku bagi pria dan wanita, baik wanita tersebut dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang uh, ini, ada yang perlu ditanyakan tentang mandi tadi? Nah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Asma binti Umais, istri Abu Bakar As Siddiq, untuk mandi ihram, walaupun dia masih dalam kondisi nifas. Di saat haji, di dalam rombongan Rasulullah SAW ada seorang wanita bernama Asma bintu Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq. Di saat mau berangkat, sesampainya di Hulaifa lahir bayinya. Nah, karena dia berangkat dalam keadaan hamil tua dan siap melahirkan. Kalau kita kan batal ya. Waduh ini HPL-nya sudah dekat ini gimana nggak jadi dah. Nah, kalau ini tetap berangkat sampai di Hulaifa ternyata lahir. Nah, berarti nifas kan? Gimana ini nifas? Mandi atau nunggu suci nanti? Jawabannya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Asma binti Umais untuk mandi. Di saat itu melahirkan salah seorang putranya. Nah, yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Rasulullah di sini disebutkan dalam hadis Aisyah, nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bisyajarah فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل bahwa Asma binti Umais radhiyallahu anha melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abi Bakar di daerah Asy-Syajarah yaitu Dzulhulaifah di Dhul Hulaifah lahirnya. Keluar dari Madinah, kurang ingat saya persisnya, kurang lebih 18 kilo. Ya, jarak dari Madinah ke Dhul Hulaifah. Atau 20 kilo. Nah, Barakallahu Fikum. Berangkat dari Madinah sampai di Mikot. Lahir. Nah, maka Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai suaminya untuk menyuruh istrinya memerintah istrinya mandi dan segera melakukan ihlal ini niat uh, haji lebaik Allahumma hajjan langsung terus ya nggak kembali ke rumah ya. waduh jauh padahal dari dulu Laifa ke Mekah ya itu kurang lebih 400 kilo atau lebih dari 400 kilo mikot terjauh itu mikotnya penduduk Madinah Miko terjauh. 400 kilo lebih. Yakni kayak dari Banjarmasin ke Sam, eh, Sambit. Nah, jalan. Dalam keadaan nifas. Bayangkan tentu Tentu yang seperti ini nggak mungkin dilakukan oleh wanita sekarang. Jangan wanitanya suaminya nggak siap. Nah. <laughs> nah, ini jalan pakai onta di padang pasir. 400 kilo lebih. Bawa bayi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Terus melanjutkan perjalanan dalam keadaan nifas. Orang nifas dalam keadaan lemah. Tapi terus berjalan. Yang bisa dipetik dari hadis ini apa? Bahwa Rasulullah tetap memerintahkan untuk mandi ihram walaupun dalam keadaan nifas. Begitu juga wanita yang haid. Sering muncul pertanyaan, Bagaimana kalau istri saya atau ibu saya dan yang lainnya di saat mau ihram tiba-tiba haid? Apakah tetap dia berihram? Jawabannya ya, tetap berihram. Berlaku berbagai hukum baginya yang wajib-wajib untuk dilakukan dan yang haram untuk ditinggalkan. Kecuali tawaf nggak bisa dia melakukan tawaf. Ya. Barakallahu fikum. Nanti mungkin ada pembahasan tersendiri bagaimana umrohnya seorang wanita yang haid. Nah, tapi dari sini apa yang bisa kita petik bahwa mandi ihram adalah perkara sunnah yang dihimbau bahkan diperintahkan, bahkan perintah itu tetap berlaku dari Rasulullah untuk seorang yang sedang nifas sekalipun. Seorang wanita yang sedang nifas. Ada yang perlu ditanyakan? Iya. Iya. Kalau bisa misalnya wanita itu tetap harus berangkat. Hmm. Dan dia kaya dan tiba kita dia masih berangkat. Hmm. Tapi dia belum beriklan dan kita sudah selesai headnya dia keluar lagi baru belum menuju mikot dan dia kembali. Lah. Jadi dia tetap berangkat dalam keadaan haid, ya sesampainya di mikot dia berihram, mandi ihram, memotong kukunya, dan seterusnya kemudian mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan jalan terus sampai menuju Mekah tetapi dia tidak bisa melakukan tawaf dan sa'i ditunda sampai selesainya haid. Uh, bagaimana kalau haidnya belum selesai dan saatnya pulang sudah datang? Kalau dulu nggak urusan pesawat kan. Kalau sekarang urusannya dengan pesawat. Nah, Barakallahu fikum. Dulu urusannya sama onta, ditunda dua hari tiga hari nggak ada masalah, ya nggak hangus tiketnya. Nah, nah sekarang urusannya sama pesawat gimana? Nah, para ulama berfatwa jika sampai titik terakhir waktu sudah terakhir tetap haid maka lakukanlah tawaf dan sa'i layaknya uh, yang lainnya. Ya, dalam kondisi darurat. Itulah fatwa para ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Uthaymin dan yang lainnya dari ulama kita. Nah, boleh dalam kondisi dalam. Namun di zaman ini medis sudah berkembang kan? Nah, bagi boleh bagi seorang wanita yang akan umroh atau haji untuk mengkonsumsi obat penunda haid dengan berkonsultasi kepada dokter ahli di bidangnya. Nah, dokter ahli di bidangnya konsultasi. Nah, boleh itulah fatwa ulama kita di masa ini. Barakallahu fikum. Selesai kita dari masalah mandi. Di situ ada dalil kedua kalau yang pertama tadi hadis Aisyah, yang kedua adalah hadis Jabir Hadis Jabir di situ Rasulullah ditanya oleh Asma, "Kaifa asna?" Apa yang bisa aku lakukan wahai Rasulullah dalam keadaan aku nifas sekarang ini? Qala igtasili wastathiri bi thawbin wa ahrimi. Rasulullah menjawab, "Segeralah kamu mandi, kemudian memakai pembalut dan segera berihram." Nah, ini hadis Jabir diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Ini terkait mandi. Ada yang perlu ditanyakan terkait mandi? Nah. Hmm. Nah, yang pertama tadi pertanyaannya bolehkah diganti dengan tayamum? Kalau dia nggak sakit, sehat, mampu mandi, maka mandi sebagaimana Rasulullah memerintahkannya. Rasulullah tidak mengatakan kepada Asma bertayamumlah kamu. Ya, tetapi mandilah. Karena mandi yang dilakukan ini mandi ihram, bukan mandi e, nifas. Nanti kalau suci dari nifasnya wajib untuk mandi lagi dia. Begitu. Begitu juga yang haid. Mandi di sini di saat di mikot mandi apa? Mandi ihram. Ketika suci dari haidnya maka dia wajib untuk apa? Mandi suci haid. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bolehkah mandi di hotel? Jawabannya boleh. Nah. Ketiga, di antara amalan yang dilakukan saat di miqat memakai minyak wangi pada badan bukan pada kain ihram sebelum mengucapkan niat ihram. Memakai minyak wangi setelah mandi selesai potong kuku semuanya sudah pakai minyak wangi di badan kepala leher tangan lengan iya yeah. bukan pada kain ihramnya bukan pada kain ihram nah kapan ini diizinkan sebelum dia mengucapkan niat sebelum dia mengucapkan walaupun sudah pakai baju ihram ini kain ihram sudah dia pakai tapi niat belum dia ucapkan maka di saat itu boleh memakai apa minyak wangi bukan boleh bahkan disunahkan. Rasulullah memakai misik sampai terlihat di belahan rambutnya itu terlihat apa misik dipakai setelah mandi ihram nah barakallahu fikum bahkan disunahkan bukan boleh disunahkan namun sebelum mengucapkan niat. Dan apabila telah mengucapkan niat, maka tidak boleh baginya untuk memakai minyak wangi baik pada pakaian maupun badan. Nah, dan ini khusus bagi kaum pria. Kalau wanita kembali pada hukum asal tidak boleh memakai minyak wangi saat keluar dari rumah. Ini hukum hanya berlaku untuk kaum pria memakai minyak wangi. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Apa sambil lalu Ana yang bertanya? Nah, nah antum. putra Abu Bakar As-Siddiq yang dilahirkan di Dzulhulaifah siapa namanya? Sudah ketemu belum? <laughs> nah, antum Muhammad bin Abi Bakar. Istri Abu Bakar As-Siddiq. Nah, antum. Iya. Yang nifas di saat di Mikot. Siapa namanya? Ya, yang boleh menjawab yang ditanya. Ini nah ya. Siapa namanya? Sekedar untuk membangkitkan syaraf-syaraf. Nah. <laughs> nah. Sebelahnya. Antum. biasanya merembet nih kalau sudah sebelahnya sebelahnya nih. Siapa namanya? Nah, antum. Labas ahsan. Asma bintu Umais ya. radhiyallahu anha. Nah, kita lanjutkan. Keempat, di antara yang disunahkan atau yang dilakukan di saat di mikot mengenakan kain ihram. Nah, tadi telah dijelaskan makna menggunakan kain ihram. Nah, setelah mandi memakai kain ihram dan hati-hati yang memakai minyak wangi jangan sampai menyentuh kain ihramnya. Boleh di badan saja. Kemudian eh, untuk wanita segera melepas an-niqab dan sarung tangannya, dua sarung tangannya. Lalu bagaimana dengan wanita ini pembahasan? Wanita di satu sisi wajib menutup wajahnya di hadapan pria yang bukan mahramnya. Tapi di saat haji atau umrah malah disuruh buka, nggak boleh memakai kalau kita bertemu istri kita berjumpa dengan wanita, eh, dengan pria, dan tentu akan berjumpa karena banyak manusia. Ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Barakallahu fikum. Atas, bawah. Gimana sih atas, bawah? Saat naik eskalator, ada yang di atas, ada yang di bawah kita. Nah, ya. Di tangga masjid dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Gimana? Kondisi ini dialami oleh wanita-wanita di masa Rasul. Kondisi ini yang sedang kita pertanyakan ini juga dialami. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Diriwayatkan dari hadis sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana ar-rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimatun. Dahulu rombongan ya, kafilah-kafilah rombongan perjalanan safar ya, melintasi rombongan kita kata Aisyah. Aisyah bercerita ya, apa yang dialaminya rombongan dari arah sana, nanti dari situ. Kita kadang-kadang rombongan ini mendahuluinya, kadang-kadang yang itu mendahuluinya dan seterusnya. Nah, dalam keadaan kami sedang ihram kata Aisyah. Apa yang dilakukan? Qala fa'id qalat fa'idha hadzau bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ila wajhiha. Fa'idha jawazuna kashafnahu kalau mereka melintasi kita, berpapasan dengan kita, maka wanita-wanita rombongan ini segera menurunkan menutupkan kain jilbabnya. Jadi ada jilbab kan, bukan niqab, bukan burku, ya. Jilbab yang panjang itu besar ditutupkan. Ya. Sampai mereka lewat. Kalau mereka lewat maka kami lepas. Nah, lewat lagi berikutnya, tutup lagi. Nah, subhanallah, ini juga sebagai penegas hadis ini bahwa hukum asal wajah wanita adalah aurat. Sampai-sampai di saat ekrom pun mereka menutupnya dan itu disaksikan diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Demikian jalan keluarnya. Lah itu di zaman dulu dan padang pasir luas kan begitu. Atau di saat itu jumlahnya tidak sebesar sekarang. Lah kalau sekarang gimana? Di pesawat banyak yang bukan mahramnya. Di bandara juga demikian. Di Masjidil Haram lebih-lebih. Nah, bagaimana caranya? Di sini disebutkan oleh para ulama boleh bagi seorang wanita untuk e, berbekal sehelai kain, ya, ya, kain biasa untuk menutup wajahnya tadi. Ditaruh diletakkan untuk menutup itu tadi. Bukan kain khusus yang memang sudah dijahit, didesain untuk cadar, bukan. Kain biasa. Ya, semisal sapu tangan yang agak besar ditutupkan. Nah, barakallahu fikum. Sebatas itu diizinkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia nggak capek, misalkan kain jilbabnya yang besar, dia tutupkan gini. Nah, ambil kain jilbabnya tutupkan. Nah, di saat tawaf, di saat sa'i, ya. Cuma mungkin lelah kan, pegang begini, mungkin dia mau berdoa. Ya. Barakallahu fikum. Maka dengan itu diizinkan menutupkan dengan apa? Sehelai kain diletakkan di wajahnya, di kepalanya begini, tertutup. Boleh. Nah, sapu tangan diikat. Nah, barakallahu fikum e, boleh juga sapu tangan diikatkan. Yang jelas dia bukan dijahit untuk itu. Memang fungsinya sapu tangan. Gitu. Sama dengan kaum pria. Diwajibkan untuk memakai kain ihram yang kain yang tidak ber, e, tidak berjahit. Maksudnya tidak berjahit apa? Ini banyak jahitannya kok. Nah, maksudnya tidak berjahit itu tidak didesain untuk pakaian. Sarung misalkan, ya mirip kan dengan ini. Tapi memang sarung didesain seperti itu, dijahit dengan model seperti itu nggak boleh dipakai. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau sarung itu dipotong, terret, ya, kemudian digunakan untuk kain ihram boleh. Bisa difahami bedanya? Nah. Barakallahu fikum. Syekh bin Utsaimin dalam salah satu pembahasan beliau menyebutkan di zaman seperti ini ketika seorang melewati mikot pada saat dia masih di pesawat saat sudah di pesawat baru ingat ya Allah kain ihram saya ada di koper kopernya sudah masuk bagasi apa bisa? Pak, pak, pak, minta tolong. Nah, koper saya dikeluarkan. Ya nggak mungkin loh itu bukan bis ya. Nah, itu pesawat. Ya sudah, ceritanya nanti ketemu di Jeddah sana. Ya, nggak mungkin. Lalu gimana jalan keluarnya? Sementara dia harus pakai ihram sekarang. Nah, Syekh menjelaskan. Nah, apa yang dia pakai itu tadi? Baju ini, ya. Ya. <laughs> Barakallahu fikum, dilepas apa yang wajib dilepas, Kemudian baju ini dia ikatkan ke sini. Kebayang nggak tuh? <laughs> susah memang. Nah, e, kalau sampai kondisi sudah susah sekali nggak mungkin ya sudah. Udur dong dia lupa. Tapi Syekh tetap memberikan tahapan-tahapan. Tidak kemudian waduh sudah lupa. Ya sudah orang yang lupa kan dimaafkan. Nggak gitu. Ya. Terus nanti sudah ketemu di bandara King Abdul Aziz saja. Tidak demikian. Siapa yang pakai apa yang dia ada. Mungkin dia pakai sarung misalkan, dilepas sarung itu untuk menutupin sininya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan demikian. Kalau sudah nggak ada lagi, ya, dia pakai celana ya sudah itu tadi. Dipakai apa adanya yang di sini dilepas. Nah, demikian tahapan-tahapan yang beliau sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi eh, apa namanya yang dimaksud tidak boleh memakai kain yang berjahit itu yang di model didesain untuk pakaian ya ini dipakai seperti ini kaos dalam ini dipakai juga nggak boleh jaket memang didesain untuk badan kita berbentuk seperti itu juga nggak boleh ya celana juga demikian didesain demikian nggak boleh juga nah celana dalam juga bagi kaum pria tidak boleh dipakai di saat haram. Nah, ada pertanyaan, sekarang ada Ustaz bisa kita pakai apa? Enggak dijahit sih dia. Kain biasa cuma di situ diberi apa? kancing ya, jadi nanti bisa dicetet, cetet. Dipakai persis bentuknya seperti celana dalam. Tetap nggak boleh. Karena itu sudah didesain. Nah, ya. Didesain dengan bentuk seperti itu untuk dipakai untuk itu. nggak boleh. Nah, bisa dipahamin? Iya. Ah. Iya. Iya. Iya, ganti boleh. Pertanyaannya bolehkah kita mengganti kain ihram yang kita pakai? Jawabannya boleh. Misalkan ini najis. Iya. Subhanallah atau robek nggak bisa dipakai lagi. Ya, walaupun nggak robek, misalnya najis apa boleh diganti. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ya. Boleh. Nah, boleh. Selain putih juga boleh. Barakallahu fikum. Berikutnya yang kelima. Yang dilakukan di Mikot. Masih kita di Mikot ini. Belum nyampe Masjidil Haram. Ya khusus bagi jamaah yang bermikot di Dzulhulaifah atau disebut apa tadi namanya Bir Ali atau Abiar Ali disunnahkan untuk sholat dua rakaat bukan sebagai sholat ihram apa maksudnya di situ sebagian ulama sebagian ahli fikih mengatakan ada sunnah sholat ihram dimanapun mikotnya, sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Sholat ihram. Ya. Maka dalam permasalahan ini, sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, Syekh bin Badr bin Al-Imam Al-Albani, dan yang lainnya, bahwa tidak ada sholat yang namanya sholat ihram. Lu Rasulullah sholat di mikot. Ya. Atau diberi nama sholat mikot. Ya. Rasulullah sholat di Dhul Hulaifah. Iya, tapi alasannya bukan karena sebagai mikotnya. Bukan. Bukan karena mau ihram, bukan. Apa alasannya disebutkan dalam hadis berikut ini ya, bahwa disunahkannya sholat di Dhul Hulaifah ya, saja. Di dalam lam di Qarnul Manazil, di Miqat Juhfa, ya, atau Datu Irqin tidak disunahkan Hanya berlaku sunnah ini di Zulhulayfa saja. Kenapa disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah atau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam atani al-lailata atin min rabbi datang pada malam hari ini utusan dari Robku ya, menemui Rasulullah pada malam hari itu ya ini ketika Rasulullah sedang ada di Dzulhulaifah faqala salli fi hadzal wadi al mubarak wa qul umratan fi hajj nah salatlah wahai Muhammad di lembah ini disebutkan lembah ini fihadal wadi di lembah ini yang penuh dengan barokah. Jadi memang dulhulayfa punya nilai kekhususan dibandingkan mikot-mikot yang lainnya. Sehingga dua rakaat yang dilakukan atau sholat yang dilakukan di situ oleh Nabi karena tempat itu memang tempat yang barokah yang Rasulullah diperintah oleh Allah melalui utusan yang diutus kepada beliau untuk melakukan sholat. Bukan karena posisinya sebagai mikot. Sehingga dikenal dengan sholat mikot. Nah, nggak boleh dikiaskan. Oh, kalau gitu nanti di Yalamlam saya akan sholat. Atau yang datang dari Kornul Manazil juga akan sholat di mikot Kornul Manazil. Yang datang dari mikot al Juhfa juga akan sholat di al Juhfa. Nah, ini khusus untuk Dhul Hulaifa. Nah, dulu juga dikenal dengan Wadi Al-Aqiq, lembah Al-Aqiq, nama tempatnya itu. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa tidak disyariatkan adanya sholat khusus ihram atau miqat. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, Yeah. Nah, nanti akan dibahas. Iya, insya Allah. Sholat di belakang makom Ibrahim. Nah. Yang keenam apa yang berikutnya yang dilakukan saat di miqat. Mungkin ada sebuah pertanyaan terkait dengan sholat di Miqatul Hulaifa. Kemungkinan nanti jamaah umroh kita besar kemungkinan akan eh, mikotnya itu di Dhul Hulaifah. Semoga Allah mudahkan. Eh, setibanya di mikot, tiba waktu duhur, atau asar, atau maghrib, atau subuh misalnya, sampai di mikot. Di mikot sudah ada masjidnya sekarang, masjid mikot Dhul Hulaifah. Semua mikot ada masjidnya. Nah, Apakah ketika sudah ditegakkan sholat berjamaah, kami ikut sholat berjamaah, melakukan sholat fardu, dengan itu sudah tidak disunahkan lagi sholat khusus untuk mikot itu tadi. Nah, di sini pembahasan sangat penting dan rumit. Wallahu taala alam yang lebih saya yakini dalam permasalahan ini bahwa kalau dia sudah melakukan sholat di mikot baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu sudah mencukupi sudah mencukupi dengan itu dia telah mengikuti sunnah yakni melakukan sholat di dul hulaifa nah tidak perlu kemudian saya mau sholat lagi setelah sholat duhur dua rakaat maksudnya sholat mikot di dul hulaifa Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Itu yang lebih saya yakini dalam permasalahan ini. Bisa tergambar karena kadang-kadang kita masuk dulu Hulaifah itu saat sholat. Kadang-kadang di waktu duha jam 9. Nah, kalau itu jelas. Kita bisa melakukan sholat dua rakaat. Baik sholat sunnat wudhu atau sholat duha. ya Di Dhul Hulaifah. Tidak ada masalah. Tapi kalau tiba di sana waktu duhur. Atau waktu asa, waktu sholat fardu. Ya, maka dengan kita melakukan sholat fardu sudah mewakili sunnah ini. Nah, ya. Yeah. Ulangi gimana? Dia tetap sholat tapi dia berkeyakinan itu adalah sholat sunat ihram. Nah apakah dia mendapatkan fadilah? Ya, insya Allah masih mendapatkan fadilah. Cuma keyakinannya sebagai sholat ihram di sini yang salah. Loh kok bisa dapat fadilah padahal nggak ada contohnya kan begitu? Atau apa dikatakan sebagai bid'ah? Sampai saat ini Ana belum mengetahui ulama yang berfatwa bahwa itu adalah bid'ah yang meyakini sebagai sholat ihram. Tapi yang jelas tidak disunahkan. Dalam pengertian Rasulullah melakukan di Dzulhulaifah eh, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena memang tempat itu adalah tempat yang mubarak, yang barokah. Pertanyaannya tadi, kalau dia sholat di Dzulhulaifah dengan sholat keyakinan sholat ihram gitu ya, bukan sebagai keyakinannya sebagai wadi atau lembah yang barokah. Apakah dia mendapatkan fadilah? Nah, pertanyaannya berat-berat. Ya. Nah, karena memang ini termasuk perkara-perkara rumit barakallahu fikum. Seperti contohnya masalah lain ya, mirip. Anda katakan rumit. Seorang masuk ke masjid ya, pada waktu sholat subuh. Mau sholat subuh ini. Sholat dua rakaat. Sambil nunggu iqamatus sholat, sholat dua rakaat. Niatnya dia adalah Qobliyah Subuh Apakah sudah mewakili tahiyatul masjid? Atau dia harus sholat tahiyatul masjid tersendiri Baru setelah itu sholat Qobliyah Subuh Ini kuat permasalahan Syekh Al-Albani menyatakan Sholat tahiyatul masjid sendiri Baru setelah itu Qobliyah Subuh Tapi mayoritas ulama Mengatakan cukup dengan Sholat qabliyah telah mewakili juga berfungsi juga sebagai tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan ini belum bisa menjawab. Apakah mendapatkan pahala Karena masalahnya khilafnya kuat. Nah, jumhur ulama mayoritas menyatakan ada sholat ihram. Jadi kalau <laughs> tadi yang Anda sebutkan pembahasan ini sangat ringkas, tapi jumhur mayoritas menyatakan ada sholat ihram. Namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Al-Albani, Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil dan yang lainnya dari ulama ya, mengatakan tidak ada sholat ihram. Baik. Kita lanjutkan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di antara sebab lapangnya dada adalah ilmu. Kalau kita tahu jawaban suatu masalah, dada kita jadi lapang. Tapi kalau nggak tahu, jawabannya jadi kita ya aduh nggak tahu gimana. Seperti tadi pertanyaan dan beberapa tadi yang saya katakan wallahu a'lam. dani terasa sempit, nggak tahu jawabannya. Nah, semoga Allah beri taufik untuk bisa mendapatkan jawabannya. Yang keenam mengucapkan niat umrah. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan. Kapan ini nah ini pertanyaan sekarang. Kapan niat ini diucapkan? Sampai kita di mikot ya. Mandi pakai minyak wangi. Kemudian misalkan sholat duhur atau asar atau kalau di Dhul Hulaifa kita sholat dua rakaat misalkan untuk uh, sunnah di sana. Kapan kemudian mengucapkan niatnya itu kapan? Sebagian ulama menyatakan setelah dia selesai menunaikan sholat tadi. Baik sholat fardu, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, selesai berzikir, kemudian mengucapkan niat. Ya. Atau sholat di Idul Hulaifah, selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia mengucapkan lebaik Allahumma umratan. Pendapat kedua mengatakan setelah dia berada di atas kendaraannya. Mau berangkat itu? Ya, naik kan? kalau dulu naik onta ya sudah naik ya kalau sekarang naik apa bis misalnya ya sudah duduk bis mau berangkat baru mengucapkan niat mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat wallahu alam saya lebih meyakini yang kedua yakni ketika sudah ada di atas kendaraan mau berangkat baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan setelah itu yang ketujuh mengucapkan talbiyah. Mengucapkan talbiyah sambil meninggikan suara. Lafadznya yang sudah ma'ruf yaitu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk La syarikalak. Sambil meninggikan suara. Di kendaraan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ditinggikan suaranya. Maksud meninggikan suara yaitu keluar dari batas normal orang berbicara seperti ini, lebih ditinggikan. Berbeda dengan menjerit. Raf'us saud itu beda dengan asyah. Asyah itu menjerit. Tapi kalau raf'us saud meninggikan suara, melebihi batas normal yang biasanya kita berbicara. Itu makna raf'us saud. Nah, bisa dibedakan ya ikhwan. Nah, ini disunahkan selesai sejak selesai mengucapkan niat di atas kendaraan mengucapkan talbiyah. Nah, barakallahu fikum. Ucapan talbiyah ini tentunya tidak diucapkan secara jama'i. Ya. Secara bersama-sama. Kur, enggak. Ya. Masing-masing. Ya. Sendiri, sendiri barakallahu fikum. Apakah ini juga meliputi kaum wanita? Disunahkan untuk meninggikan suaranya. Jawabannya ya, meliputi kaum wanita umi uminatil fitnah jika memang tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah. Ya, suaranya sampai kedengaran sana sini ya atau dia melantunkan suaranya dengan nada yang tidak sepantasnya ya dan seterusnya. Maka di saat seperti itu cukup seorang wanita bertalbiyah dengan suara yang sederhana. Tidak sekedar eh, menggerakkan bibir dan lisannya, tapi ada suara didengar oleh dirinya sendiri atau suaminya atau anaknya yang di sebelahnya. Cukup. Tapi yang lainnya ditinggikan suaranya. Ya. Di situ disebutkan beberapa hadis terkait dengan sunnah meninggikan suara dengan talbiyah. Yang pertama adalah hadis As-Sa'ib bin Khalad Al-Ansari. As-Sa'ib bin Khalad Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah berkata, "Atani Jibril" فأمرني أن أصحابي أن أصواتهم أو التلبية. نعم. Kata uh, sahabat ini, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan bahwa telah datang kepadaku Jibril Kemudian beliau memerintahkan aku agar memerintahkan para sahabatku agar aku memerintahkan para sahabatku untuk meninggikan suara mereka dalam berihlal yakni mengucapkan niat ihram ya di saat mengucapkan niat ihram lebaik Allahumma umratan biasa tinggi bukan menjerit tapi normal dan di saat talbiyah talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kata Nabi, datang kepadaku Jibril memerintahkan kepadaku, perintah agar aku memerintah para sahabatku. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin dan Abdullah bin Umar ya, bisa dibaca di sana Afdalul Hajj al-Ajj was Nah, hadis ini dihasankan eh, oleh Syekh Al Albani rahimahullah yang maknanya amalan haji yang paling utama adalah al-aj dan al-thaj. Apa itu uh, al-aj? Al-aj itu yaitu meninggikan suara saat talbiyah. Nah, al-thaj yaitu penyembelihan hewan kurban untuk haji, al-hadiyu. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga hadis Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah berkata, "Ma min mu'min yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madar hatta tanqati'al ardu minha huna wa huna an yaminihi wa shimalihi Naam. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin bertalbiyah. Apa itu talbiyah? Ucapan labbaik Allahumma labbaik. Nah, kecuali ikut bertalbiyah pula segala yang ada di sebelah kiri dan kanannya, baik bebatuan, pohon ataupun tanah lempung sampai batas akhir bumi dari arah kanan dan kiri. Subhanallah. Saat kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik ya. Ikut bertalbiyah pula seluruh yang ada di kanan dan kiri kita, bebatuan, pepohonan. Tapi memang kita enggak mengerti bagaimana mereka bertalbiyah. Mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah dalam keadaan kita tidak tahu seperti apa. Mereka bertasbih, kita beriman kepada berita-berita seperti ini. Ayat Al-Quran yang memberitakan bahwa tidak ada sesuatu pun di bumi, di alam ini kecuali bertasbih kepada Allah. Kita beriman dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berita dari Nabi dalam hadis yang ketiga ini. Maka sekali lagi kepada jamaah yang diberi taufik untuk berumrah atau berhaji, lakukanlah talbiyah. Ya. Jangan terpalingkan dengan sesuatu yang lainnya. Nah, di saat perjalanan dari miqat dan berakhir talbiyah ini saat kita akan memulai tawaf. Ada yang mengatakan berakhir ketika kita sudah memasuki Masjidil Haram. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, Ya. Ya. Nah, nah. Hmm. Maksudnya berhenti talbiahnya. Kalau ngantuk tidur. Istirahat. Nah, capek, bosen talbiah misalkan baca Al-Qur'an boleh. Hmm. Ya lumayan jauh, bisa 6 jam, 7 jam. Kalau Rasulullah bisa 2 minggu. Eh, gitu nah. Kalau Rasulullah perjalanannya bisa sampai dua pekan. Kalau kita kan 6 jam cuma. Pakai AC lagi mobilnya. Enak. Angin padang pasir itu yang itu nggak mengenai kita alhamdulillah. Hah? boleh. Boleh. Nah, ya. Boleh. Nah, istirahat capek, istirahat. Ya, tidur. Nah, gitu. Tidurnya begitu keluar dari dulu Laifa 20 eh, menit talbias dengan tuh. Nah tidur Akhirnya tidur dia Baru bangun ketika sudah mau masuk Mekah nah, <laughs> Tidurnya 5 jam lebih Tidak apa-apa nah. <laughs> Tetap sah umrohnya nah. Barakallahu fiqh Cuma dia ke, e, terlewat itu tadi apa Fadilah yang disebutkan gitu aja Ya sabar Selama tidak memaksakan diri Atau memudorotkan fisik dia Nah talbias, dia meninggikan suara mulai dari Dzulhulaifah sampai Mekah. Akhirnya kena radang tenggorokan. Panas badannya, ya, menggigil, nggak bisa umroh dengan segera. Dalam keadaan dia sudah ehrom, Ya kan? Repot. Orang dalam keadaan ehrom itu muskilah. Nah. Ya. Mau begini ada larangan, mau begitu ada larangan. Iya. Nah, barakallahu fikum. طيب تفضل ما شاء الله Iya. Ah. Saya Ya boleh, tidak apa-apa. Cuma yaitu tadi kehilangan sunnah gitu. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Kuku. Ha? Mm -hmm. Oh, kukunya misalkan atau hmm, iya ha iya uh, labas nak apa-apa tidak apa-apa. Kalau dia bisa potong bersih itu yang lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, labas. Dengan ini kita menyelesaikan eh, apa namanya amalan-amalan di miqat. Nah, sebelum kita melanjutkan pada amalan yang kedua supaya masih terkait di sana diletakkan bab kelima di buku kecil ini bab kelima terkait bid'ah-bid'ah dan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan umroh. Nah, ya. di antara bid'ah-bid'ah tersebut mulai dari sebelum ihram sampai mikot, tawaf, sa'i, tahallul. Ah, yang kedua disebutkan di situ halaman 55 kalau nggak salah kalau dalam cetakan. Halaman 55 kalau bab kelimanya halaman 53. Halaman disebutkan di sana bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika sampai di mikot. Yaitu melakukan yang pertama al-ittiba di saat memulai ihram. Tiba itu melilitkan kain ihram melewati ketiak kanan ya, menutupi pundak kiri, membiarkan pundak kanan tetap terbuka. Nah, seperti ini. sebagian jamaah umroh sudah melakukannya sejak di mikot, mulai keluar dari mikot sudah gini. Gitu. Ini salah satu kesalahan meneliti sunnah Nabi. Ya, bisa dipahami? Al-ittiba hanya dilakukan kapan? tawaf. Nah, antum mungkin akan menjumpai nanti yang umroh Ya, menyaksikan sebagian jamaah umroh sudah mulai pakai tiba itu bahkan sejak di hotel ada yang pakai itu sudah dilakukan ini. Nah, ya, hah? Gitu. Allah ya yahdina wa iyahum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Allah musta'an. Taib, ini salah satu kemungkaran yang terjadi di saat di mikot. Nah, kita jangan ragu. Uh, kok gitu ya? Kok saya enggak ikut eh? Nah, ikut-ikutan. Nah, ini jangan. Kita sudah belajar ilmunya. Jangan ikut-ikutan, ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara kemungkaran yang terjadi itu mengucapkan niat umroh dengan lafat nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala pakai nawa itu juga. Enggak pakai nawa itu Lu gimana? Ya sudah Allah lebaik Allahumma umratan selesai itu yang dibimbingkan oleh Nabi. Nah, jangan pakai nawa itu Nah, enggak ada tambahan nawa itu Nah, tapi karena sudah terbiasa nawa itu ya. Ya sudah nah. Nah, yang ketiga di antara kemungkaran bertalbiyah dengan suara bersama atau dipandu oleh seorang pemandu. Ini juga salah satu kemungkaran yang terjadi. Nah, di mikot sudah dimulai itu. Nah, barakallahu fikum. Nanti tentang tawaf dan sa'i akan datang pembahasannya. Atau mengucapkan doa-doa tertentu setelah pengucapan talbiah. Ya. ya ini seperti disebutkan di sini dan ada kemungkaran-kemungkaran lainnya. Barakallahu fikum. Taib, ada yang perlu ditanyakan? Jadi bagaimana penggunaan eh, kainnya itu pada saat di mikot kalau memang Hmm, nah. Barakallahu fikum. Di lem biasa normal saja. Iya. iya terus semua. Nah, Terus ketika sholat Nanti akan ada pembahasan ketika masalah tawaf. Jadi dipakainya biasa aja begitu. Iya, biasa aja. Eh, untuk supaya membantu tidak jatuh baik di saat tiba tadi atau biasa agak di apa? Yang ini lebih panjang. Di saat tiba juga. Kalau ini sama apa namanya? Seimbang ini pendek kan yang ini kalau diginikan tadi saat kan dia pendek nggak bisa jatuh dia tapi caranya gini dari begini iya dari begini paham insya Allah paham banyak peneliti tadi itu boleh boleh nggak apa-apa tapi insya Allah nggak nah, insya Allah kalau seperti tadi ya nggak akan lepas e, kalau lepas toh ya dipasang lagi hari ini lepasnya dulu di zaman Rasul juga ya lepas aja nggak ada peniti nggak ada meeting nggak ada ya sudah gitu lepas kadang-kadang kita terdesak sana sini terus doa jatuh ini iya iya pasang lagi seperti itu lanjut dari tadi Thank Kita kembali ke pembahasan setelah miqat. Yang kedua adalah ketika tiba di Al-Masjidil Haram. Nah, tiba di Masjidil Haram yang pertama disunnahkan ketika memasuki Al-Masjidil Haram dimulai dengan kaki kanan dan membaca doa yang disebutkan di situ. Allahumma salli ala Muhammad Bismillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini doa masuk masjid. Yang nggak harus yang ini. Doa masuk masjid ada beberapa. Ya. Saya sebutkan yang ini karena ini yang termudah. Ya. Kadang-kadang jamaah umroh itu kan bapak-bapak sudah tua, ibu-ibu. Kalau dibimbingkan doa yang panjang-panjang itu sudah apa don duluan. Nah, antum lihat beberapa buku bimbingan umroh itu di travel-travel tebel kan, sampai diberikan kalung di sini. Nah, <laughs> untuk dibaca di saat umroh. Melelahkan, mereka harus belajar susah payah. Nah, jangankan mau menghafal doa-doa itu, menghafal beberapa surat Al-Fatihah aja sebagiannya masih sulit baca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah kesulitan. Maka dari itu e, sebenarnya mudah kok. Nah, sebenarnya tapi menjadi sulit ketika dipersulit oleh banyak pihak dengan munculnya berbagai bid'ah. Mau gerak ke sana ada doanya. Mau ke sini ada doanya. Sampai di situ doa, sampai di situ ada doa sendiri. Ini doa-doa sampai tebel buku doanya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ini muskilah. Nah. Tapi Bagi yang hafal doa masuk masjid yang lainnya أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم boleh silahkan didahului dengan salawat Bismillah Allahumma salli ala Muhammad ya Allahumma ftah li abwaba rahmatik nah ya, silahkan mana yang dia hafal kemudian yang kedua ketika memasuki Masjidil Haram hendaknya dari pintu mana saja bebas silahkan memasuki dari pintu yang termudah baginya. Ya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ketika mulai melihat Ka'bah diperbolehkan untuk mengucapkan doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Doa ini dituntunkan oleh sahabat yang mulia Umar Ibnul Khattab. Nah, Umar Ibnul Khattab dan beliau salah satu khulafaur Rasidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Iya. Masuk eh, Rasulullah memasukinya dari pintu Bani Syaibah. Nah, pintu Bani Syaibah. Tapi itu dulu. Ya, karena datangnya dari arah Madinah dari sini, ya masuknya dari situ. Nah, tapi di zaman ini kita terikat dengan banyak hal. Posisi hotel kita, ya. Masjidil Haram itu kan melingkar begini. Kalau kita di sini maksa mau masuk dari pintu sini sulit. Ya. Apalagi kita membawa orang tua, ya, dengan banyaknya manusia seperti itu. Nah, maka dipilih pintu yang termudah bagi kita. Barakallahu fikum, bebas. Kemudian, nah, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Nah. niatnya. Nah, pertanyaan penting. Ketika sampai di lembah Dhul Hulaifah, Miqat, kita tahu disunahkan untuk sholat di situ. Kalau kebetulan sampai di sana bukan saat sholat fardu, misalkan jam 9 pagi, Ya. Kita mau sholat, niatnya sholat apa? Bebas, boleh silat niat sholat duha, boleh tahiyatul masjid karena di situ ada masjidnya, boleh sunnatul wudhu, ya, barakallahu fikum, boleh sunnah mutlak mengikuti contoh Nabi melakukan sholat di situ. Jadi bebas niatnya. boleh misalkan ditanya, kamu sholatnya apa sih niatnya? Saya duha kamu, saya tadi eh, apa namanya sholat wudhu. Lah kamu, ya saya karena Rasulullah melakukan di sini sholat, ya saya lakukan. Niatnya apa? Mengikuti sunnah Nabi. Boleh. Ya, barakallahu fikum. Ada lainnya? Iya. Eh, nah. Iya. Nah. Pertanyaannya ketika sudah sudah sampai di tanah suci Apakah masih berlaku safar harus bersama mahram Nah masih harus ditemanin Kalau kita bawa istri ya Mau kemana harus ditemanin istri kita Bersama mahramnya Bersama mahram Barakallahu fikum Demikian pertanyaannya Ya. Safar ya. Nah. Tidak boleh sendirian. Nah. Walaupun cuma satu jam, oh, cuma nyebrang laut aja kok. Nah. Nah, boleh, tetap ya harus dengan mahram. Yang namanya safar, jangankan ke Surabaya, Misalkan di sini darat, perjalanan satu jam dua jam yang memang terhitung menurut masyarakat sini adalah safar, ya wajib dengan mahrom, ya, wajib dengan mahromnya. Nah, nah ada mahrom nunut, tahu nunut mahrom, ya mau misalkan ke mana eh, Tanjung terlalu jauh empat jam lima jam Sebelumnya apa? Hah? dandangan ya misalkan dua jam ya kurang lebih nah misalkan safar kan terhitung ya harus oh, nggak apa-apa anu nunut pak ini ikut apa namanya suaminya adik saya nggak boleh tetap harus dengan mahram Rasulullah menyatakan لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم Barakallahu Tidak halal kata Nabi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir safar kecuali dengan mahramnya. Nah, halal. Safar pokok yang dinamakan safar harus dia lakukan itu. Nah, barakallahu Ya. Uh, nah, uh, Sebenarnya dari pendapat yang kuat dalam permasalahan ini, safar tidak dibatasi oleh hari. Selama kondisi dia menunjukkan bahwa statusnya adalah musafir. Meninggalkan kampungnya, tidak ada saudara, menginap pun juga meminjam tempat, ya. Barakallahu fikum. Kondisi dan keadaan menunjukkan dia musafir. Walaupun lebih dari 4 hari, 10 hari, sebulan, atau bahkan dua bulan terhitung masih statusnya sebagai musafir. Nah, batasan yang mengatakan lebih dari empat hari walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, wallahu alam bisawab. Sampai saat ini kami belum mengetahui dalil tegas jelas ya menyatakan pembatasan dengan hari tadi. Nah, barakallahu fikum. Salah satu contohnya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ketika berdakwah sampai ke Azerbaijan selama kurang lebih empat bulan ya, dia mengkosor sholat nah, mengkosor sholat di sana ada beberapa asar yang lainnya menunjukkan bahwa Rasulullah tetap mengkosor walaupun lebih dari empat hari jadi sebenarnya batasan safar dengan jarak batasan safar dengan waktu ya semua itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak ada dalil yang tegas-tegas mengatakan demikian Nah, sehingga sesuatu yang oleh syariat dibiarkan mutlak maka tidak boleh kita membatasinya. Sesuatu yang dibatasi oleh syariat penerapannya nggak boleh kita membiarkan terbuka lebar tanpa batasan-batasan. Demikian syariat. Dan itulah yang dipilih Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani dan masyayikh kita yang lainnya. Walaupun di situ ada ulama kibar lainnya yang membatasi dengan batasan-batasan antara lain seperti itu atau batasan jarak Eh, kurang lebih 80 km lebih baru dikatakan sebagai safar. Nah. Nah. Kalau sudah balik. Balik. Nah, berakal bisa menimbang mahram. Taib kita lanjutkan yang berikutnya adalah amalan yang dilakukan saat tawaf mikot sudah selesai, kita sudah tiba di Masjidil Haram, apa yang dilakukan saat tiba? Ada satu masalah. Tadi disebutkan pada poin pertama bahwa sesampainya kita di Masjidil Haram memasukinya dengan doa dan memulai dengan kaki kanan. Di mana kita memulai masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan? Masjidil Haram ketika kita sampai di sana dimulai dengan pelataran masjid dulu. Ya kan? Baru setelah itu bangunan masjid. Apakah saat di pelataran ya, kita sudah melangkahkan kaki kanan dulu ataukah di saat memasuki pintu bangunan masjid? Jawabannya yang kedua. Ketika memasuki apa? pintu bangunan masjidnya. Di situ kita memulainya dengan kaki kanan. Nah, tapi memang sering lupa mak jamaah karena penuhnya orang ya Kadang-kadang lupa masalah ini. Nah, berbagai amalan ini dalam penerapannya membutuhkan kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan ta'awun. Karena kalau enggak sering lupa kita. Ya, di saat tawaf ada beberapa amalan dan doa. Ya, tapi karena banyaknya orang Ya, yang ini hitam tinggi, yang itu hitam pendek, yang itu sih oh, eh, macam-macam orang lupa kitanya. Nah, <laughs> iya, begitu <laughs> mau sampai titik di sana kita disunahkan doa, didorong orang dari belakang, Wah, gini. Nah, akhirnya dia dongkol, ya. Mau marah? Ingat nggak boleh marah. Sudah, aduh lupa mestinya tadi doa. Itu terjadi yang seperti itu. Nah, maka Barakallahu fikum, nggak ada masalah, tapi yang jelas eh, apa namanya? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik mudah melakukan manasik ini. Baik, yang berikutnya tawaf. Tawaf dimulai dari posisi Al-Hajarul Aswad. Sebelum mulai ada itu apa? Saya kemarin bagikan apa? Gambaran Ka'bah itu. Ustaz Aslam ada. Ada di mana? Iya. Labas kita sambil menunggu kita lanjutkan. Tawaf dimulai dari posisi Al-Hajarul Aswad atau lampu hijau yang diletakkan pada dinding Al-Masjidil Haram sebagai tanda posisi Al-Hajarul Aswad. Tawaf itu tujuh putaran. Di mana memulainya? Ya, ada empat titik, empat pojok. Hajarul Aswad di sana, di sini namanya Ar-Ruknul Yamani, ya. Di sini dinamakan Ar-Ruknul Syami. Dua. Diberi nama Ruknul Yamani, ya, pojok Yaman maksudnya, karena memang arahnya ke Yaman selatan. Ya, ke selatan. Dan di situ Hajarul Aswad diberi nama di sini rukun atau pojokan Syam karena ke utara arah Syam. Ya. Dari mana tawaf dimulai? Dari Al-Hajarul Aswad. Dari Al-Hajarul Aswad. Lah, di tengah kerumunan manusia seperti ini kadang-kadang kita bingung mana Hajarul Aswad. Ya, apalagi kita orang Indonesia kan relatif lebih apa? ukuran badannya lebih di, kecil dibandingkan yang lainnya. Bingung mana Hajarul Aswad. Nah, nah, dibantu oleh pemerintah Saudi dengan adanya lampu hijau searah dengan ini di dinding masjid. Ya, ada lampu tulisan juga dibantu di sana. Kita bisa melihat, oh itu Hajarul Aswad. Jalan sampai di Hajarul Aswad. Kalau seandainya pintu masuk kita ke Ka'bah, ya dari hotel kita posisinya di sini misalkan, di Rukun Syami. Gimana caranya? Apa kita muter balik ke sini? Kalau ke sini jauh, ah, lebih baik gini aja. Jangan, jangan menentang arus. Ya, apalagi sekali lagi kita kecil-kecil kena yang orang-orang besar gelundung kitanya. Ya, jatuh kita nanti. Ayo, nah bagian kepada jamaah yang umroh. Ini ada e, gambar membantu kita untuk mengetahui posisi Al-Hajarul Aswad. Nah, begitu. Al-Hajarul Aswad mungkin bisa gabung-gabung ya. Ikhwan gabung-gabung. Nah, sebelumnya perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Kita datang dari hotel, ya. Kita sudah tahu bahwa tawaf dimulai dari mana? Titik awalnya Al-Hajarul Aswad. Tiba-tiba masuknya kita dari sini. Di rukun Syami. Gimana caranya? Tadi sudah saya katakan jangan menentang arus, membahayakan kita dan membahayakan orang lain. Nah, gimana ya ikutin arus. Tapi belum mulai niat tawaf, belum. Ikutin arus saja untuk sampai ke titik Al-Hajarul Aswad. Sambil dilihat dinding, mana lampu hijau itu. Ya. Oh itu, lampu hijau. Ya sudah, itu Al-Hajarul Aswad. Begitu kita sudah sejajar dengan lampu hijau tadi, ya misalkan ini Hajarul Aswad, lampu hijau di sini, kita putar sampai sini. Nah, ini sejajar sudah. Nah, di sini dimulai niat tawaf. Nah, bisa difahami? Yang kedua, mencium al-hajarul aswad jika memungkinkan ketika akan memulai. Jawabannya memungkinkan enggak? Berat. Sulit. Tanpa mengganggu atau menyakiti jamaah haji atau umroh lainnya. Jangan sampai menyakiti mereka. Oh, kita kecil gimana Ustaz menyakitin mereka? Kita justru yang kesakitan. Enggak juga, hati-hati. Pernah suatu hari kami umroh tahun 2006 insyaallah. Salah satu teman kita ya waktu itu kita berangkat umroh gitu bareng-bareng belum ada seperti sekarang ini ya kita jumpa di hotel, oh alhamdulillah, tadi saya berhasil cium Hajarul Aswad. Tanya, lu kok bisa? Iya, tiba-tiba saya dibantu orang. Iya, dibantu. Nah, untuk diantar ke sana ada tiga orang menemani saya. Terus dibantu gimana? Ya, dia setelah selesainya uh, minta uang, bayar. Nah, hmm, nah Nah gimana caranya antum bisa sampai ke Hajarul Aswad dibantu oleh ya dia yang bantu saya berusaha ini orang tuh wow, dorong sini orang. Nah eh, ya itu namanya nggak boleh. Nah betul bukan antum yang mendorong orang tapi karena antum karena sebab antum akhirnya orang lain didorong dorong. Ya. Alhamdulillah. Mencium hajarul aswad hukumnya mustahab. Menyakiti orang lain haram. Kalau mustahab dapat nilai dua. Kalau menyakiti orang minus sepuluh. Berarti antum punya hutang masih minus delapan. Nah. Hati-hati. Nah. nah. Nanti akan ada hadis bimbingan dari Rasul SAW terkait masalah ini. Ya. Kedua, ya ikhwan, kalau masalah itu tadi menyewa orang yang ngantar, di samping mendolimin orang, kita melakukan transaksi yang secara syar'i terlarang, yaitu di dalam masjid. Itu kan transaksi, ya. jual beli. Dia jual jasa, kita beli jasa, ya kan? Kita bayar di dalam masjid, masjidil haram lagi, plus di saat ihram sudah lengkap. Jual beli di masjid kita aja ini nggak boleh kita. Jual beli di masjid dilarang. Sebagian fik, ulama fikih menyatakan batal jual beli itu. Walaupun eh, yang lebih saya yakini tidak batal tapi dia berdosa. Nah, barakallahu fikum. Lah ini di Masjidil Haram lebih terhormat. Dosa yang dilakukan di sana berlipat dibandingkan di tempat lain. Barakallahu fikum. Plus lagi-lagi sedang dalam posisi ihram lagi. Nah ini hati-hati ya. Nah ada yang nawar-nawarkan itu ilegal itu. Memang polisi kalau tahu ditangkap itu orang. Nah, kita lagi meng <laughs> Nah. Nah. Barakallahu fikum. Hati-hati. Di samping juga kita telah bertahun di atas dosa yang dilarang oleh pemerintah Saudi demi keamanan. Barakallahu Berikutnya kalau tidak memungkinkan untuk mencium Hajarul Aswad atau mengecupnya, cukup menyentuhnya dengan tangan, kemudian mengecup tangannya tersebut. Ya, menyentuh ini kemudian dikecup. Nah, barakallahu fikum. Apabila juga tidak memungkinkan maka cukup memberikan isyarat dengan lambaian tangan tanpa mengecupnya. Ya. Sampai di Al-Hajarul Aswad, ya, kita mau mulai ini tawaf. Bismillah ya, Allah. tanpa di apa tanpa dipicu selesai landai ini jalan nah dan di sini penting untuk diingatkan nah, di saat itu yang tadi malam saya sempat katakan kita akan menyaksikan keanehan-keanehan di situ antum akan menemui orang yang mengecupi tangannya di saat melambaikan ke Hajarul Aswad. Nah, di sini kadang-kadang sebagian jamaah bingung dan sampai ada yang ketangkap basah. Nah, ada yang juga ikut gini dia. Eh, eh nggak usah. Iya, lupa dia bilang. Iya. Makanya nah, jangan ikut-ikutan. Nah, ini fungsinya kita belajar sekarang. Tidak dicontohkan oleh Nabi melambaikan tangan kemudian dikecup. Nah, Ya, barakallahu fikum. Cukup melambaikan begini. Bahkan ada yang mengecupnya itu bukan hanya sekali, tiga kali. Gitu. Bahkan dengan dua tangan, ya. Sampai begini-begini nah. Ya. Dan di saat melambaikan tangan isyarat ke al-hajarul aswad cukup dengan tangan satu, tidak dengan tangan dua. Antum akan menyaksikan nanti di sana sampai begini. Nah, gini macam-macam sudah yang dilakukan oleh mereka. Jangan terprovokasi. Tetaplah di atas ilmu, sabar. Nah, memang sunnah itu gharibah menjadi asing di tengah-tengah umat ini. Nah, barakallahu fikum. Ya. Lu anu kok juga pakai jenggot dia yang jangan-jangan jamaah black dia. Dari India atau dari sama juga enggak ngerti hukum, enggak ngerti sunnah. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum memasuki poin ketiga. Enam. Calo, iya. Hmm. Ya Pak Ihram tidak baju Ihram? hmm? setelah malam bangun ingin sekali ngomong di uh, sendiri. Tawaf sunnah. Santai-santai, tiba-tiba orang datang. Hmm. malaikat itu nah. Eh. Gitu. Gitu? Iya. Iya. Iya. Tawar menawar. Iya. Ah. pikir bantu orang tua gitu. Iya. dia dikhawatirkan menyakiti teman yang lainnya, jamaah umroh atau yang sedang tawaf yang lainnya. Karena dia namanya ini eh, langganannya atau konsumennya. Iya. Dia kan dorong sana, dorong sini. Nah, akhirnya mendolimin orang. Tapi kan Mbah nggak tahu. nggak ada pikiran sama sekali. Uh, nah, nah. Uh, ya sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Nah. Nah. <laughs> Nah, khairun insyaallah. Nah, lambaian tangan isyarat kepada Al-Hajarul Aswad itu dilakukan pada setiap putaran. Berarti berapa kali? Tujuh kali kita melambaikan tangan. Nah, ya. Pertama tadi kita mau mulai ya. Saat melambaikan tangan tadi saya sebutkan menghadap kan? Jika mampu. lagi. Menghadap jika mampu. Kenapa sih pakai jika mampu? Ini banyak orang nggak kayak sekarang sedang latihan gitu. Nah, banyak orang kalau kita berhenti sejenak, yang ini lagi konsen doa nggak ngelihat antum, tabrak jatuh. Yang nabrak orang lagi maka itu, jika mampu, kalau nggak mampu, nggak usah menghadap ini aja nggak apa-apa. Ya. Allah Akbar jalan terus. Nah, tapi kalau mampu, antum yakin, ya, ini sebaiknya menghadap. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini dilakukan pada setiap akan memulai putaran. Ini sudah sampai mau mulai ini, bahwa kita sudah niat tentunya. Nah, pakai lawan itu Langsung ke Allahu Akbar jalan Kita putar Iya Putaran pertama Barakallahu fikum selesai Mau mulai sekarang putaran Kedua Lagi Allahu Akbar Putaran ketiga Allahu Akbar Selesai ketiga mau masuk empat Allahu Akbar Selesai keempat mau masuk ke lima Selesai kelima mau masuk ke enam Selesai enam mau masuk ke tujuh putar sampai di sini. Sekarang yang keberapa Tidak perlu gini lagi Selesainya di titik ini Kadang-kadang kita lupa ya, Mau ikut juga gini lagi Langsung menuju ke makom Barakallahu fi. Jadi lambaian tangan isyarat kepada Al-Hajarul Aswad dilakukan setiap akan memulai putaran. Karena tujuh putaran ya tujuh kali lambaian. Yang terakhir selesai yang ketujuh sudah nggak usah lagi. Karena itu nanti masuk yang kedelapan. Ya. Barakallahu fikum. Langsung menuju kepada Al-Hajarul Aswad. Sebelum itu di sini disebutkan yang ketiga, yang amalan yang dilakukan saat tawaf adalah melakukan al-ittiba pada saat tawaf. Ittiba yang tadi saya sebutkan. Saat tawaf dia tujuh kali putaran itu ketika akan memulai. Kita masuk Masjidil Haram masih dalam posisi seperti ini. Nah, biasa. Nah, posisi seperti ini. Antum seperti yang saya katakan akan menyaksikan orang memasuki Masjidil Haram belum memulai tawafnya sudah dalam posisi ittifaq. Sekali lagi ini salah. Apalagi salahnya berlipat ketika dia belum melakukan sholat fardu ketika kita sampai di Masjidil Haram belum sholat maghrib dan isya karena tadi dari perjalanan dari Madinah kita akan melakukan sholat maghrib dan isya di Masjidil Haram kalau dia sudah begini dia melakukan pelanggaran nggak boleh sholat dalam keadaan sudahnya ter maka tetap posisi kita seperti ini. Sampai kita turun ke pelataran atau kita di cincin Ka'bah dan disilakan ada cincin Ka'bah. Barakallahu fikum. Mau mau memulai tawaf baru diletakkan posisi al-ibtidah. Saat akan memulai sudah disiapkan Tidak ada wewenang Langsung disiapkan eh, Ini dilakukan sebanyak Selesai tawaf Selesai tujuh Jangan nggak melambaikan lagi jangan ya. Langsung dikembalikan lagi Pada posisi semula Nah, ini penting kita saling mengingatkan jamaah umroh kita saling mengingatkan maaf pak e, tibanya sudah selesai nah, saling mengingatkan semoga karena dia mau melakukan sholat sudah lagi Taib. Ya, Pada di saat di tengah-tengah tawaf gitu kita lupa hitungannya keberapa, kita bakal mulai dari nol lagi, mulai dari satu. Enggak. Tidak dimulai dari nol lagi. Tetapi kita mengambil bilangan yang paling kita yakini. Tadi kita bingung, 5 apa 4 ya? Sudah 5 atau masih 4? Berarti yang yakin berapa? Empat. Yang ragu 5. Sama seperti sholat. Iya, ketika ragu maka kembalilah kepada yang yakin statusnya yaitu bilangan yang lebih rendah kemudian dilanjutkan Oh berarti kita kan masih empat ini. Sampai di Hajarul Aswad, ini empat apa lima sudah ya? Nah, maka yakinkan empat. Nah, berarti kurang tiga lagi. Sama seperti hadis tentang sholat. Kalau ragu ini keberapa, maka tegakkanlah sholat kita di atas yang yakin. Nah, yang yakin itu adalah bilangan yang lebih rendah. Kalau kita bingung ini enam atau sudah tujuh, Ya. 6 atau 7 ya? Yang yang yakin yang mana? Yang enam. Maka kita yakini ini enam. Gitu. Bisa difahami? Ya. Juga. Pertanyaannya apakah jamaah umroh wanita juga disunahkan melambaikan tangan ketika di Hajarul Aswad? Jawabannya ya. Dan setiap melambaikan tangan itu mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Nah, tanpa mengecup tangannya. Nah. Ya. Iya, dalam keadaan berwudu. Pertanyaannya, kalau batal gimana? Iya kan? Kalau batal gimana? Wallahu taala alam yang lebih saya yakini dalam permasalahan ini uh, kalau memungkinkan dia untuk berwudu maka berwudu lagi. Kalau tidak memungkinkan maka lanjutkan uh, tawafnya walaupun wudunya batal karena dia tidak memungkinkan untuk berwudu lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang lebih saya yakini dalam permasalahan tawaf. Ya. Hmm. sampai di rukun yamani itu kan diasarkan usah padahal kalau di sunnah tidak ada gerakan kan? ya. apa ya. apa nah. kan iya iya nah nah iya nah Barakallahu fiik. Ini sebentar lagi kita akan melewati tentang rukun Yamani. Nah, jadi tadi masih sampai di Hajarul Aswad belum nyampe di Tadi pertanyaan tentang masalah wudhu itu penting untuk diketahui. Selesai tawaf kita kan mau melakukan sholat dua rakaat, ya tetap harus berwudhu. Nah, tawafnya sah walaupun wudhunya tadi sempat batal, tapi sholat dua rakaatnya harus berwudhu dia. Nah, memang kondisi sekarang Masjidil Haram dalam kondisi seperti ini membutuhkan kesabaran yang ekstra dari kita ataupun pembimbingnya. Kenapa? Karena untuk kemudian wudhu itu e, di saat tawaf cukup rumit, ya, cukup rumit untuk wudhu lagi. Nah, jadi ya. jamaah yang lainnya harus tunggu dulu ngantar satu atau dua ini untuk wudhu dan itu tempat wudhunya jauh. Sekali lewat sini nggak bisa kita balik gini lagi. Rata-rata jalan ini satu arah. Jadi puter lagi, muterin Masjidil Haram. Ya. Yang nggak bisa dibandingkan dengan Sabilul Muhtadin. Hah? Ya. Besar seperti itu dan banyak orang. Ya. Setengah mati kita. Dan <laughs> Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. melakukan ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Yaitu berjalan cepat dengan langkah-langkah pendek. Berjalan, bukan berlari. Ar-ramal itu adalah berjalan cepat dengan langkah pendek dalam tiga putaran pertama pada saat tawaf. Amalan ini hanya khusus untuk pria. Saya katakan tadi apa? Berjalan cepat. Beda dengan lari cepat atau berlari. Berjalan cepat itu katanya orang yang belajar ilmu olahraga. Bedanya lari dengan cepat dengan jalan apa? Kalau lari itu ada saat-saat badan kita lepas dari bumi. Ya. Tek, ini. ya Itu lari. Tapi kalau selalu kaki kita berada di bumi, ini pinjek ini gini, ini gini ini gini itu namanya jalan katanya gitu nah ala kulihal rommel itu adalah berjalan cepat dengan langkah pendek bukan jalan cepat dengan langkah panjang enggak jadi hanya sebatas ini. itu rommel bisa dipahami ya. kalau antum jalannya gini nah ini lari Ustaz guru olahraga rupanya. Pernah sekolah diajarin olahraga katanya begitu. Nah, masih ingat waktu sekolah dulu. Hah. Ah. Enggak, insya Allah. Dari tujuh pertanyaan, kedua <laughs> enam. Ah, iya. Kedua. Nah, yang pertama apakah menyentuh wanita yang bukan mahramnya membatalkan wudhu padahal menyentuhnya tadi dengan eh, ada pelapis kain. Nah, jangankan tanpa pelapis atau dengan pelapis, tanpa pelapis pun pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan wudhu. Kalau sengaja dia berdosa, kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Bisa difahami menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, apakah membatalkan wudhu? Ini topiknya. Jawabannya yang rojih, pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan wudhu. Nah, apalagi dengan adanya kain, tentunya tidak membatalkan wudhu. Nah, barakallahu fikum. Kalau disengaja berdosa, kalau tidak disengaja maka tidak berdosa. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Apakah dalam sholat dua rakaat selesai tawaf di belakang makom Ibrahim masih disunahkan atau diwajibkan lebih tepatnya memakai sutra? Iya. tetap berlaku. Kewajiban sholat menghadap ke dalam ke sutra. Sutra itu bisa orang yang duduk di depannya, bisa tiang, ya, bisa kursi atau yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, tetap pakai sutra. Oh, tetap dicegah. Nah, cegah. Nah, ya. Nah, oh ya. Iya, dua-duanya. Nah. iya. Nah, ya itu maju. Nah, jadi. <laughs> nah. Eh, tentunya ketika kita akan sholat kita mencari tempat yang teraman. Lihat ini orang banyak berlalu-lalang nggak? Oh banyak pindah sebelah sana. Gitu. Untuk lebih mengurangi lagi, boleh kita maju dengan terpaksa. Ya, maju sedikit supaya orang tidak lewat. Kalau kita di sini misalnya, ya, orang mengira nggak apa-apa lewat di situ, maka kita agak maju orang insya Allah paham nggak akan lewat di sini dia akan lewat di sini bisa dia akan sujud terpaksa dia mundur mundur jadi pahami begitu bangkit dia maju lagi bisa dipahami karena memang di Masjidil Haram ada orang-orang bukan sengaja dia bukan sengaja untuk melewati orang yang sholat dia nggak konsen dia sendiri sedang husyu, dia sendiri sedang merenungi dosa-dosanya, sedang ingin berdoa kepada Allah, jalan gitu aja dia. Nah, ada yang model seperti itu. Maka carilah tempat yang paling aman. Nah, tidak harus di belakang makom Ibrahim langsung. Bisa agak mundur, bisa agak ke kanan, bisa agak ke kiri. Nah, sekarang ini dengan adanya apa yang disilakan dengan cincin Ka'bah ya. Jadi Ka'bah ini sekarang dalam proses pembangunan dibuatkan semacam ring. Ada dua tingkat. Nah, tawaf di situ itu sangat eh, membantu kita pelaksanaan sunnah-sunnah ini tadi. Ya. Sangat membantu kita dalam pelaksanaan sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Nah, termasuk sholat sunnah sholat dua rakaat tadi. Nyaman, tidak terganggu orang mau lewat, mau ini, enggak. Nikmat. Barakallahu fikum. Enggak. Nah, bahkan kalau di waktu masjid, uh, Haram penuh, orang tuh tawaf kadang di lantai dua di atas. Ya jauh caranya. Nah, lumayan. Tidak masalah. masalah, boleh. Tidak harus dekat dengan Ka'bah. Nah, apakah mengurangi afdaliyahnya? Tidak. Nah, Bahkan orang menghitung-hitung, saya dibawa tapi nggak khusyuk. Saya dibawa tapi terganggu. Ya, so akan lebih baik yang aman. Nah, barakallahu fikum. Demikian seorang muslim menimbang-nimbang sebuah masalah, ya. Nah, berikutnya Ar-ramal tadi disebutkan adalah berjalan cepat dengan langkah-langkah yang pendek dilakukan selama tiga putaran pertama tawaf. Keempat berhenti jalan normal. Ya, putaran keempat sudah cukup, nggak pakai arramel lagi. Berjalan normal. Dan ini khusus untuk siapa? Kaum pria. Jadi yang membawa istri atau ibu ya sudah suruh jalan biasa normal. Kita tetap bisa bergandeng dengan ibu kita, tetap bisa. Ya, dengan keluarga kita bisa tetap. Dalam keadaan kita melakukan ar-ramal. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Jika praktek ar-ramal ini sulit karena satu dan lain hal penuhnya orang-orang yang tawaf, dia ditinggalkan. Ya, tapi tetap berupaya kita, berupaya untuk bisa. Insya Allah masih bisa. Insya Allah masih bisa. Namun di sini Rasulullah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab terkait dengan masalah tawaf. Ya Umar, innaka rajulun qawiyyun fala tu'dhi dhaif wa idza aradta istilam al-hajar fa in khala laka fastalimhu wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Wahai Umar kata Rasulullah, menasihatin Umar untuk proses tawaf. Sesungguhnya engkau adalah seorang pria yang kuat. Badannya kuat. Maka jangan engkau mengganggu orang yang lemah. Jangan. Jika engkau ingin menyentuh Al-Hajarul Aswad, ya, ingin dan keadaan memungkinkan, maka lakukan. Namun jika tidak memungkinkan cukup engkau menghadap ke Hajarul Aswad tersebut dan bertakbir Allah Akbar. Sudah, jangan memaksakan diri. Begitu kata Rasul. Jangan berebut, engkau orang kuat. Nah, jangan mengganggu orang yang lemah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Banyak kejadian karena sebagian pihak memaksakan diri. Ada seorang ibu-ibu terinjak kain e, jubahnya karena jubahnya panjang kan sampai menyapu lantai terinjak jatuh dia nah kebentur berdarah waduh berbagai kejadian akibat sebagian orang tidak tahu diri memaksakan diri akhirnya itu tadi saya katakan rugi nilai akhirnya dia rugi nah barakallahu fikum Taib yang kelima atau berikutnya dalam amalan tawaf adalah menyentuh ar-ruknul yamani. Duhur jam berapa? Setengah satu. Nah, kajian kita sampai jam berapa? Setengah enam biasa. Nah, jam 12. Nah, yang kelima adalah menyentuh ar-ruknul yamani, tanpa menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menyentuh, maka tidak disunahkan untuk berisyarat dengan lambaian tangan. Ini yang tadi disebutkan sebutkan. Sampai di Arukul Yamani, ya, posisinya sebelum Al-Hajarul Aswad. Antum bisa lihat itu. Nah, ini Al-Hajarul Aswad, ya. Ini Ar-Ruknul Yamani. pojokan sebelum Hajarul Aswad itu adalah rukun Ya, antum muter sebelum Hajarul Aswad ini adalah rukun al-yamani. Nah. Barakallahu fikum. Antum bisa lihat posisi Al-Hijr Al-Ismail. Hijr Al-Ismail ini. Nah, di mana orang yang akan tawaf harus keluar dari sini. Ada orang tawaf masuk ke sini. Nah, dulu ini bagian dari bangunan Ka'bah. Hijr Al Ismail ini dulu bagian dari bangunan Ka'bah. Sehingga orang yang tawaf harus melewati luarnya. Ya. Kalau dia masuk ke sini tawafnya, walaupun satu kali dari tujuh putaran maka tidak sah tawafnya. Kadang orang sudah merasa apa? dekat dengan Hajarul Aswad dia mepet mepet mepet sini akhirnya masuk ke sini. Ya. Keluar sini lanjut tawaf lagi. Dengan itu batal tawafnya. Nah, Kemudian posisi makom Ibrahim. Ini, nah, ini Hajarul Aswad, makom Ibrahim di sini. Kita sholatnya di belakang ini. Jadi makom Ibrahim berada di tengah-tengah antara kita dengan Ka'bah. Kita di sini, makom Ibrahim, Ka'bah. Bukan di sini sholatnya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya. disebutkan banyak berzikir, berdoa atau membaca Al-Qur'an saat tawaf. Saat tawaf boleh berzikir, tasbih, tahmid, boleh istighfar, boleh membaca Al-Qur'an, boleh berdoa sambil berjalan, mengangkat tangan ya. Jika tidak ada sesuatu yang menghalangi dia angkat tangan. Nah, Kemudian yang ketujuh, ketika berada di antara Ar-Ruknul Yamani dan Al-Hajarul Aswad mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Di saat antara Ar-Ruknul Yamani dengan Hajarul Aswad. Putar sampai di Ruknul Yamani ketika akan ya perjalanan dari Ruknul Yamani ke Hajarul Aswad membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Berapa kali dibacanya? Cukup satu kali setiap putarannya. Setiap putaran dibaca berapa kali? Satu kali saja. Kenapa ditekankan seperti ini? Karena perjalanan dari sini sampai ke Hajarul Aswad, dari Rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, memungkinkan kita membaca lebih dari sekali. Bisa tiga kali. Terusus kalau penuh, bisa sampai ada kesempatan lima tujuh kali perjalanan dari sini sampai sini. Ya, maka ingat baik-baik, yang dituntunkan hanya dibaca sekali saja. Lalu bagaimana lebihnya? Lebihnya berdoa dengan doa yang lainnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Dan seterusnya dari berbagai doa yang kita hafal. Boleh dengan berbahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah, iya. Yeah. Nah, Nah, pertanyaan kedua saya mulai. Apakah benar bahwa hijri Ismail itu adalah kuburannya Nabi Ismail? Nah, bukan kuburan Nabi Ismail ataupun kuburan siapapun. Itu dulu bangunan bagian daripada Ka'bah. Kemudian yang pertama bagaimana di saat kita berumroh atau berhaji di Masjidil Haram terkhusus di Mekah di hadapan kita wanita, di kanan kiri kita wanita, pandangan kita buang ke sana, ke situ wanita, ke sini wanita. Bagaimana sih? Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seoptimal mungkin. Berdoa kepada Allah untuk dilindungi Ya. Berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari berbagai amalan yang um, uh, tidak Allah ridhoi. Nah, berupaya seoptimal mungkin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang perlu ditanyakan? Nah, lainnya? Nah, khurafat itu. Pertanyaannya didengar ya. Jadi ada semacam sebagian orang di negeri kita ini bahwa kalau orang umroh atau haji sementara ketika di tanah air dia banyak melakukan dosa-dosa kezaliman ini itu nanti akan Allah tampakkan di di sana. Ya, mungkin dengan musibah atau mungkin ini ya. Nah, jatuh atau ketabrak. Oh ini menunjukkan dia banyak dosa. Enggak. Tidak demikian. Itu tidak ada dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nggak boleh seseorang menentukan ini begini dan begitu dalam syariat Islam tanpa adanya dalil Al-Quran maupun Sunnah. Itu khurafat. Keyakinan-keyakinan khurafat. Takhayul. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tidak benar. Sampai ada yang dia menyampaikan kepada saya. Ibu dia bersama ibunya haji pada tahun 70-an. Ibu dia terkena musibah kena air panas di kakinya. Sampai si ibu menyatakan tolong jangan cerita kepada orang lain. Ya. Ditutup rapi-rapi. Oleh si anak ini juga ditutup, nggak ada yang tahu. Ya. Bahwa si ibu ini tertumpah air panas, ketumpahan air panas. Karena itu tadi keyakinan. Enggak benar. Padahal oh, ibunya itu juga orang soleh. Nah, enggak benar itu. Nah, berapa banyak yang enggak kena musibah, lancar-lancar saja, malah ketika mau berangkat flu, pilek sampai di sana sembuh, sakit, namun dia hakikatnya orang yang banyak maksiat ketika di tanah air. Nah, tidak demikian. Ada yang lainnya? Nah, kalau hutang itu sudah jatuh tempo, ya wajib didahulukan hutang. lo ini kesempatan saat mumpung punya uang untuk umroh. Ya nggak boleh. Berarti dia belum mampu waktu itu. Kecuali hutang itu masih temponya jauh. Orangnya masih mentolir karena memang ada temponya masih 5 6 bulan lagi temponya dan dia yakin ya bahwa insya Allah anak akan mampu selesai umroh ini dalam perhitungan ya, walaupun nanti takdirnya meleset itu lain lagi tapi dalam perhitungan yang sportif dia yakin nanti akan ada uang insya Allah. Maka labas umroh dulu. Nah, tapi kalau tidak demikian, sudah jatuh tempo, nggak boleh ditunda hak orang. Nah, nggak boleh ditunda hak orang, ditunaikan hutangnya. Nah, barangkali. Yang berikutnya adalah berdoa di multazam. Ini e, tidak terkait langsung dengan manasik umroh, tapi disunahkan untuk berdoa di multazam. Multazam itu adalah bagian dari bangunan Ka'bah yang berposisi di antara Al-Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Itu terlihat di gambar itu, ya. Ini Hajarul Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah, posisi antara ini dinamakan multazam. Disunahkan kita untuk berdoa di sana dengan posisi menempelkan wajah kita, bibi kita tangan kita, badan kita ke dinding Ka'bah dan berdoa. Ini memang sunnah, barakallahu fikum. Tapi ya berebut. Nah, seperti tadi gambarannya masalah di seputar Al-Hajarul Aswad. Dekat sekali dengan Hajarul Aswad, penuh ini. Berebut sudah. Kalau Anda punya saran, jangan dilakukan di saat tawaf umrohnya. Tapi kalau saat tawaf sunnah, ya antum sudah selesai, umrohnya sa'i, tahallul, sudah istirahat, besok ke Masjidil Haram ingin tawaf dalam keadaan pakai baju biasa. Sudah nggak pakai kain ihram lagi. Ya, silakan tawaf. Tawaf itu salah satu ibadah tidak terkait dengan umroh atau haji saja, tetapi boleh tawaf e, sunnah. Nah, barakallahu fikum. Taib, berikutnya setelah melakukan tawaf segera menuju ke makam Ibrahim. Ketika telah mendekatinya, telah mendekati makam Ibrahim, membaca doa wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, selesai di eh, apa namanya? Al-Hajarul Aswad, kita akan menuju ke arah makom Ibrahim. Ya, karena sekarang Masjidil Haram sedang dibangun, itu ada petunjuknya ya di mana posisi makom Ibrahim kita menuju ke sini ketika sudah mendekati posisi tersebut kita membaca doa yang tercantum dalam ayat atau membaca ayat uh, dari surat Al-Baqarah wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla Naam dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian melakukan sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka boleh melakukannya di mana saja dari bagian Al-Masjidil Haram dengan membaca setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ada yang perlu ditanyakan terkait sholat ini? Ya. Yeah. Hmm. Iya. Sholat tahiyatul masjid Enggak Langsung tawaf Tidak disunahkan tahiyatul masjid Bahkan terkhusus uh, uh, Masalah di masjidil haram Kalau kita melakukan tawaf Selain tawaf umroh ya Hari kedua, ketiga Kita mau tawaf, pingin tawaf, tawaf Ingin duduk langsung duduk, nggak perlu sholat tahiyatul masjid karena tawaf sudah terposisikan sebagai tahiyatul masjid tadi. Langsung duduk jika ingin duduk. Nah. Kemudian berikutnya perlu diingat bahwa tidak ada doa maupun zikir khusus di saat tawaf selain yang telah disebutkan di atas. Apa yang telah disebutkan? Satu, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ketika posisinya antara apa? Makom e, eh, rukun Yamani dengan Al-Hajarul Aswad. Kedua mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ketika menuju ke makom Ibrahim dan mendekatinya. Ketiga ucapan atau zikir Allahu Akbar ketika melambaikan tangan di Al-Hajarul Aswad. Selain ini dari pendapat yang kuat tidak ada doa lainnya yang terkhususkan untuk prosesi tawaf. Nah, ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah. Kemudian pergi ke sumur Zam-Zam untuk minum dan menuangkan airnya ke kepala. Sekarang sumur Zam-Zam sudah tidak seperti dulu lagi. Ya. Sudah tertutup sumur Zam-Zamnya. Kemudian eh, dengan adanya proses pembangunan Masjidil Haram ini ya, yang memang memakan waktu, tenaga dan biaya ya, serta eh, sedikit banyak mengganggu proses ya, prosesi umroh ya, barakallahu fikum itu sumur Zamzam sekarang dalam proses pembenahan. Nah, sehingga mungkin sunnah yang ini kelewatan. Nah, sunnah yang seperti ini kelewatan kecuali nanti kita mendapatkan air zam -zam di sana ya kita lakukan sebelum Eh, melakukan sa'i. Hal ini dilakukan setelah sholat sunnah dua rakaat. Ya, setelah sunnah dua rakaat eh, di belakang makom Ibrahim. Setelah dari sumur zam-zam menuju kembali ke arah Hajarul Aswad dan berupaya menyentuhnya sambil bertakbir jika tidak mungkinkan maka cukup dengan memberikan isyarat dengan lambaian tangan dan bertakbir tanpa mengucapnya. Selesai ya, sholat dua rakaat, pergi ke sumur zam-zam, ya, minum dan menuangkannya ya sedikit ke kepala ya. Selain ini kan kita mau melakukan sa'i. Sebelum menuju ke sofa, kita kembali kepada Hajarul Aswad untuk memberikan isyarat. Semacam perpisahan. Ya. Kembali baru setelah itu menuju ke sa'i. Itu pun jika memungkinkan. Ya. Tapi kita cari kesempatan-kesempatan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian kedua dari kajian manasik umroh kita pada daro kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan selepas sholat asar. Bidnillahi taala. Nah. Jika ada pertanyaan yang uh, dalam bentuk tertulis, silahkan dikumpulkan kepada panitia. Uh, siang ini sebelum sore nanti. Nah.